Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita dan wajib kita bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mempelajarinya, wajib memahaminya, wajib meyakininya, wajib mengamalkannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena kalau kita lihat banyaknya terjadi perpecahan, perselisihan dan yang lainnya, maka wajib kita mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Karena itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." تمسقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Maka adalah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Nabi menyuruh untuk berpegang erat-erat kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf dan gigit dengan geram kalian. Artinya sungguh-sungguh kalian berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita jauhkan kepada setiap perkara-perkara yang baru karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Ikhwan fillah, Berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan jalan selamat yang akan membawa kita ke surga. Makanya terus kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar nikmat ini <clears throat> daripada nikmat yang ada di muka bumi ini. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf itu lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian di antara nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, ikhwan fillah, yaitu Allah memberikan kepada kita <clears throat> hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini wajib kita syukuri. Allah memberikan hidayah kepada kita, diberikan waktu yang luang oleh Allah, diberikan kesempatan untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Yang harus kita ingat bahwa kita menuntut ilmu syar'i. Yang dikatakan ilmu syar'i yaitu apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dari sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Kita wajib menuntut ilmu syar'i ini dan ini yang mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi yaitu belajar Quran, belajar sunnah Nabi yang sahih, memahaminya dan mengamalkannya. Kita bersyukur diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i, ini nikmat yang besar. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa kita hidup ini harus betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Bukan untuk bermain-main. Bukan untuk bersendau gurau. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan kita semua manusia diciptakan oleh Allah tidak dengan sia-sia. Mesti ada perintah, mesti ada larangan. Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka suda." Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan dengan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "La yu'mar wa la yunha." Apakah manusia diciptakan dengan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Mesti manusia ada perintah dari Allah dan Rasulnya dan mesti ada larangan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diciptakan gak sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia? Sedangkan kalian gak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Allah mengingatkan mereka apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa la ilaha illa rabbul arsyil karim. Jadi apakah manusia menyangka bahwasanya mereka diciptakan Allah dengan sia-sia dan mereka enggak enggak akan dikembalikan kepada Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Enggak mungkin Allah menciptakan demikian. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, Rabb yang mempunyai ars yang mulia. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, berarti juga bicara tentang kematian. Kalau ada hidup, ya ada mati. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Berarti paling baik amalnya yang paling ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas mengerjakan semata-mata karena Allah dan benar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini dan kita pasti akan mati. Kematian itu sesuatu yang pasti dan semua manusia pasti akan mati. Tinggal kembali kepada kita. Kita ini menggunakan waktu ini sebaik-baiknya atau tidak? Kita isi dengan amal-amal sholat atau tidak? Karena mati merupakan kepastian. Adanya nikmat kubur dan azab kubur merupakan kepastian. Dibangkitkannya manusia di padang mahsyar merupakan kepastian. Adanya surga dan neraka merupakan kebenaran yang wajib diyakini. Apakah manusia itu masuk surga atau masuk neraka? Belum lagi amal-amal juga akan ditimbang nanti pada hari kiamat dan seluruhnya. Manusia ini akan ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Sampai Allah menanyakan kepada dia tentang empat perkara. Yang pertama kali Allah tanyakan tentang umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa waktu itu? Maka buku yang kita akan kaji ini, saya kasih judul tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Jadi Allah akan bertanya kepada kita wa an umrihi fi ma'afna tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'al tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Wa an jismihi fi ma abla dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya dihabiskan untuk apa? Artinya digunakan untuk apa? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam dari dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Ikhwan fillah, azakumullah. Jadi waktu ini sangat berharga sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an wal 'asri innal insan lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah berfirman demi waktu demi masa kalau Allah bersumpah demi waktu demi masa Allah bersumpah dengan makhluknya boleh tapi makhluk bersumpah dengan nama makhluk tidak boleh kita wajib bersumpah dengan nama Allah kalau manusia wajib bersumpah dengan nama Allah seperti wallahi, billahi, tallahi. Tapi Allah bersumpah dengan nama makhluknya boleh. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi semua. Allah bersumpah demi masa, demi waktu agar manusia memperhatikan tentang waktu itu. Innal Insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Ila alladziina amanu wa aminu salihat. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh watawasau bil haqq watawasau bis dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fillah, azakumullah. Masalah waktu ini merupakan modal. Saya sebutkan di sini bahwa waktu itu merupakan modal dan juga kehidupan. Arti kalau kita nggak gunakan waktu ini sebaik-baiknya kita akan rugi. Maka Allah menyebutkan dalam ayat tadi dalam surah Al-Asr bahwa sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Innal insana fi khusr. Seluruh manusia. Seluruh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal saleh dengan ikhlas dan itiba, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fiddin, azakumullah kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Kita wajib berusaha bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kematian merupakan kepastian. Kematian merupakan kepastian. Dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. Gak ada satupun orang yang tidak mati, tidak ada. Semua pasti mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Inna kamayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka juga pasti mati. Pasti sudah. Allah juga mengatakan Afaim imitta fakumul khalidun. Apakah kalau engkau mati mereka kekal? Gak mungkin. Semua pasti akan mati, semua. Dan mati ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Kapan waktu aja orang pasti akan mati. Dan dia tidak menunggu siapapun juga. Apakah dia raja? Apakah dia rakyat? Apakah dia pejabat? Apakah dia orang biasa? Apakah dia orang kaya? Orang miskin? Orang dewasa? Anak kecil? Siapa aja? Semua pasti akan mati. Laki perempuan pasti akan mati. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti sudah. Tinggal kembali kepada kita. Kita sudah mempersiapkan belum? Yang nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana cara kita menggunakan waktu di juga mengingat mati nanti kita akan bahas tentang masalah kematian. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati. Dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Artinya orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur dan tidaklah kehidupan dunia dengan kehidupan yang menipu. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini empat. Yang pertama yaitu Allah sebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Yang kedua Allah sebutkan bahwa Allah akan menyempurnakan ganjaran pada hari kiamat nanti. Baik atau buruk Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga Allah sebutkan dalam ayat ini barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses bukan dunia. Itu yang antum harus ingat. Ukuran sukses akhirat nanti yang hakiki. Dunia orang punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya titel, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak. Bukan ukuran bahwa dia sukses bukan. Sukses itu kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga baru dia sukses. Faman zuhzi anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang sukses. Kemudian yang keempat Allah ingatkan wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain. Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un setiap jiwa pasti akan mati dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan dan kepada kami lah akan dikembalikan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah fitnatan ay ibtilaan wa imtihanan wa ilaina turja'un dan kepada kami lah akan dikembalikan Allah menyebutkan di sini bahwa Allah akan menguji manusia dengan kejelekan, dengan kefakiran, dengan kesusahan, dengan kesedihan, dengan ke, kesa, sakit dan yang lainnya. Wal khair dengan kesenangan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan nikmat dan yang lainnya. Wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ikhwan fillah, azakumullah. Bahwa dunia ini merupakan cobaan dan ujian dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beramal dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya supaya kita nggak rugi. Kita harus berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh supaya kita nggak rugi. Antum lihat di awal saya ingatkan di sini dalam mukadimah tentang <clears throat> manusia tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja. Antum lihat di halaman 6 apa annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian ini main-main tanpa ada maksud dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dan Allah memberikan peringatan bagi mereka dengan umur yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir wa ja'akumun nadhir dikatakan kepada mereka bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir apakah telah datang kepadamu seorang memberi peringatan Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Allah sudah memberikan umur kepada mereka. Sebagian mufasir menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi apabila sudah mereka mencapai umur yang matang yaitu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang sudah bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir. Taubat atas semua dosanya. Tinggalkan semua yang haram. Tinggalkan semua dosa-dosa besar. Tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Kembali kepada Allah. Yang tadi yang gak sholat taubat dia. Yang tadi minum khamar dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi Amar ummati baina 60 ila sab'in. wa aqalu ma yajuz kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Tinggal manusia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita diberikan umur panjang pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Setiap umur itu bertambah, umur itu juga berkurang. Antum lihat dalam surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun?" Dan barang siapa kami panjangkan umurnya ini kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka Mengapa mereka tidak mengerti? Artinya ketika umur ini bertambah dari 30, 40, berarti sudah dekat kematian. Kalau umur yang diberikan oleh Allah 60 sampai 70, ketika dia sudah umur 50 tinggal jatah 10 tahun lagi. Kalau umur 60 tinggal 10 tahun lagi jatahnya. Tinggal dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi banyak juga yang gak sampai itu. Ada yang Allah wafatkan ketika dia umur remaja atau dia masih kecil atau ketika dia sudah dewasa. Banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali apakah dia sudah mempersiapkan bekal atau belum. Dan kita sering kalau kita ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Arti kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat itu, mestinya dia sadar gitu, bahwa dia pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan dia pasti menjadi penghuni kubur. Dan dia pasti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dan dia pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Pasti itu. Dan pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat dua pertanyaan. Dari semua pertanyaan. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam al Allah akan tanyakan dua. Yang pertama, mada kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin?" Yang pertama Allah akan tanyakan yaitu apa yang kalian sembah? mada kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Apakah kalian mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian berbuat syirik? Kalau sudah berbuat syirik, ini dosa besar yang paling besar. Kalau dia nggak bertobat sampai akhir ayatnya, Allah nggak akan ampuni di akhirat. Tempatnya neraka orang yang berbuat syirik. Akan ditanya, "Madza kuntum ta'budun?" Yang kedua, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab seruannya para nabi dan para rasul? Apakah kalian ini mengikuti Rasulullah SAW atau tidak? Kalian ittiba atau tidak? Yang pertama pertanyaan tentang ikhlas, yang kedua pertanyaan tentang ittiba. Kalian mengikuti rasulullah atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang dia tidak mengikuti Rasulullah, yang dia ikuti ustadznya, dainya, kiainya, habibnya, ajengan atau yang lain. Allah akan tanya kenapa kalian tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib kita mengikuti satu orang ini. Dan di kubur pun yang akan ditanya oleh Allah tentang satu orang ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mengikuti beliau atau tidak? Banyak orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Menyesal. Karena apa? Dia taat kepada para pembesarnya. Yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Jadi ketika mereka dibolak balikan mukanya di api neraka, mereka katakan, "Ya Allah, kenapa dulu saya nggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa saya nggak taat kepada Allah Rasulnya?" Disia-siakan waktunya, waktu hidup ini untuk taat kepada yang lain. Dia katakan begini, dia menyesal, yaitu, "Ya Allah, kami menyesal. Kami dulu taat kepada kubara'ana, sadatana wa kubara'ana." kepada tokoh-tokoh dan pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Dan mereka semua menyesatkan kami dari Allah. Itu ada di akhir-akhir surah Al-Ahzab. Untuk melihat ayatnya di akhir-akhir surah Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasul Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jadi mereka menyesal Kenapa nggak taat dulu kepada Allah Rasulnya? Yang mereka taat, wahai Rabb kami, dulu kami taat kepada tokoh-tokoh kami, pemimpin kami, pembesar kami, faadzaluna sabila. Mereka semua menyesatkan kami dari Allah. Kita harus ingat, kita wajib untuk taat kepada Allah Rasulnya, bukan kepada guru, bukan kepada ustaz, bukan kepada kiai, bukan kepada habib, bukan kepada yang lain. Dalam kita beragama ikut Allah dan Rasulnya. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita ikut. Kemudian ikhwanifidin, azakumullah. Saya akan jelaskan di sini tentang hal-hal yang dilalaikan oleh kaum muslimin tentang masalah waktu. Jadi pentingnya masalah waktu, tetapi waktu ini dilalaikan oleh kaum muslimin. Saya akan jelaskan fenomena manusia dalam menyiapkan waktu. Kemudian setelah itu saya akan jelaskan tentang Bagaimana kita menggunakan waktu kita yang terbaik? Karena diantara juga manusia nggak bisa mengatur waktu. Umumnya karena nggak bisa mengatur waktu sehingga waktunya habis dengan sia-sia. Contoh-contoh tentang penyanyian waktu yang dilakukan kaum muslimin banyak sekali. Ya antum bisa lihat dari halaman 59 sampai halaman 74. Dari halaman 59 sampai halaman 74. Fenomena ini banyak yang dilakukan oleh manusia. Saya sebutkan pokok-pokoknya aja supaya kita sadar bahwa kita termasuk yang menyanyiakan atau tidak. Ya. Seperti saya sebutkan di situ yang pertama banyak orang membaca koran bahkan sampai ada yang berlangganan koran. Habis waktunya baca koran sampai satu jam, dua jam, gak membuat orang pintar. Ya, bahkan kadang-kadang kalau kita masuk ke lembaga-lembaga dakwah atau masjid-masjid, begitu masuk pengurusnya sibuk dengan baca koran. Mesti kan dia baca Quran, baca kitab para ulama, enggak baca koran. Enggak manfaat buat dia. Terbuang waktu dengan sia-sia. Apalagi kalau dia berlangganan pagi dan sore. Habis waktunya. Kemudian juga yang kedua mengikuti berita yang ada, ya sibuk dengan mengikuti berita baik di internet, di televisi, radio, koran dan sebagainya. Habis itu waktu. Antum bisa hitung berapa jam waktu habis dalam sehari itu. Belum lagi dosa yang dia tonton itu. Kemudian banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ini banyak orang berbicara yang nggak ada manfaatnya. Omongan yang nggak ada manfaatnya Bahkan juga ada orang yang ceramah nggak ada manfaatnya, nggak ada isinya. Omong kosong karena nggak ada dalil yang dibawakan. Ada khutbah Jumat nggak ada isinya. Awalnya aja usikum wa iyai betaqwallah. Awalnya terus bacakan ayat. Setelah itu ngaur ke sana kemari ngomongnya. Ada tidak yang seperti itu? Banyak khotib yang seperti itu. Karena dia nggak baca, nggak baca kitab, nggak merujuk, kepada dalil, nggak lihat tafsirnya. Akhirnya apa? Dibawakan apa aja sudah. Kesian orang-orang awam nggak ngerti apa-apa. Jadi banyak bicara yang nggak ada manfaatnya. Makanya ini harus hati-hati kita. Jadi bukan berarti orang yang banyak bicara itu pintar, tidak. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, beliau menjelaskan omongannya Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas lebih banyak daripada Abu Bakar dan Umar, tapi Abu Bakar dan Umar lebih utama dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Omongannya tabi'in lebih banyak daripada sahabat, tapi sahabat lebih utama daripada tabi'in. Omongan tabi'in tabi lebih banyak daripada tabi'in, tapi tabi'in lebih utama daripada tabi'in. Tabi Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan handphone Handphone boleh, nggak ada masalah. Satu hal yang mubah. Tapi habis waktu kita untuk telepon dan menerima telepon. Kita nggak jaga waktu kita habis itu. Apalagi kalau dibilang gratis ya. Terus. Gitu. Ngomong. Padahal waktu dia berharga dan dia harus betul jaga waktu. Sibuk dengan SMS. Kemudian main game dan yang lainnya. Banyak yang nggak manfaat. Dalam sehari Anda bisa hitung deh. Berapa jam itu habis waktu. Kemudian juga <clears throat> banyak berkunjung, yang kelima banyak berkunjung tanpa memikirkan manfaat. Jadi ziarah ke rumah orang, kita lihat orang itu siap atau tidak untuk kita ziarah yang kalau Oh tidak, nggak boleh. Tapi banyak kan orang sering datang ke rumah ini, datang ke rumah ini habis waktu. Dan juga kadang-kadang ngobrol membicarakan aib orang lain, riba atau yang lainnya. Kalau dia kunjungan ke rumah orang tua manfaat, memang dia wajib untuk datang ke rumah orang tuanya. Satu rahim juga wajib. Kemudian yang kena menyibukkan diri dengan hobi. Ini juga banyak ini membuang waktu. Ya. Macam-macam lah hobi orang itu. Ada motor dengan motor yang besar, ada dengan mobil balap, ada yang hobinya setiap hari mancing. Kalau makan ikan alhamdulillah manfaat ya. Tapi mancing sampai waktunya azan juga nggak ke masjid, tiap hari seperti itu nggak siang nggak malam. Jadi ini hobi yang yang tidak baik. Kalau sekali-kali nggak ada masalah, tapi kalau tiap hari atau tiap pekan demikian nggak boleh. Habiskan waktu. Dia tujuan hidupnya untuk apa? Hidup ini harus kita ingat untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk main-main, bukan untuk bergurau. Itu kebiasaan orang kafir main-main. Dan dunia ini Allah sebutkan laibun walahun laib, permainan dan lahun. Sendau gurau dunia ini. Allah ingatkan supaya kita sadar gitu. Jangan kita sibuk dengan main-main. Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita lakukan. Dan kita pasti mati. Kemudian juga banyak melakukan jalan-jalan. Rekreasi atau tamasya. Kalau untuk hari libur aja. ya Ketika libur anak sekolah sekali kan gak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang rekreasi setiap Sabtu dan Ahad rekreasi ya sampai puncak itu macet. Tapi nggak kapok-kapok. Tiga jam, empat jam itu nunggu di mobil nggak ada manfaatnya dia. Coba kalau dia waktu buat ngaji, hari Sabtu ngaji, hari Ahad ngaji, manfaat buat dia. Tapi habis waktu dia buat jalan-jalan. Ini akan ditanya oleh Allah. Kemudian juga menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu, musik. Lagu dan musik hukumnya haram. Saya bawakan dalilnya di buku ini nanti Anda bisa lihat ya di halaman 64 hal, sampai halaman 66 di buku itu tentang haramnya lagu dan musik ada di halaman 64 halaman 66 di buku ini dalilnya untuk bisa lihat di situ di halaman 65 dan 66 <clears throat> dan ini harus ditinggalkan kalau dia sudah menurut syariat bahwa itu haram dan Nabi menyebutkannya haram tentang musik itu, tinggalkan gak ada manfaat sama sekali. Gak bisa dikatakan untuk menghibur hati yang sedang duka, gak bisa. Menghibur hati dengan duka, yang sedang duka dengan Quran, dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah, dengan berbuat kebajikan, baru akan hilang itu. Bukan dengan musik, bukan dengan lagu. Pada akhirnya lagu dan musik bukan hiburan itu merupakan penyakit hati dan merusak hati manusia, merusak akal manusia dan juga merusak agama manusia. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa itu haram. Antum bisa lihat itu di halaman yang tadi saya sebutkan bahwa musik itu hukumnya haram. Saya bayangkan awalnya aja. Antum lihat di halaman 65. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Kata Nabi SAW, sungguh-sungguh nanti ada dari umatku akwam, beberapa kaum. Yastahillun al-hira. Yang mereka menghalalkan zina. Wal harir, menghalalkan sutra. Wal khamra, menghalalkan khamr, minuman keras. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Nabi menyebutkan nanti akan ada di umatku yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Nanti akan ada yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Haram. Di sini Nabi sebutkan zina. Zina haram. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا takrabu zina, إِنَّهُ كَانَ fahishatan وَسَاءَ سَبِيلًا Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Karena zina itu perbuatan yang keji, kotor, dan sejelek-jelek jalan. Kemudian, wal harir, sutra. Sutra ini hukumnya haram bagi laki-laki. Sutra dan emas haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Sutra dan emas haram bagi laki-laki dan hal bagi wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla dhahabu wal hariru li'inati ummati wa hurrima 'ala zukuriha Dihalalkan <clears throat> emas dan sutra bagi perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Hadis ini sahih. Kemudian juga nanti akan ada yang menghalalkan khamar. Khamar hukumnya haram. Minuman keras hukumnya haram. Wal ma'azib dan musik. Dan nanti akan ada yang menghalalkan musik dan ternyata memang ada. Ya, di antara ustadz, di antara dai atau ulama yang mereka menghalalkan musik. Hukum musik haram dalam Islam. Haram. Nasnya jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi yang sahih. Kemudian juga di antara penyanyian waktu yang dilakukan manusia banyaknya diskusi. Banyaknya rapat yang tidak manfaat. Ya, kadang-kadang menghabiskan waktu berjam-jam ini untuk diskusi, untuk rapat. Ya kalau memang harus rapat ditentukan waktunya dan yang pokok-pokok yang penting-penting aja. Yang paling penting apa yang mau dibahas. Dan sampai berjam-jam, bahkan seharian. Kadang-kadang juga melewati jam waktu sholat, nggak boleh. Harus berhenti dan mengerjakan sholat dengan berjamaah. Jadi ketika ada rapat, ada apa saja. Ada ceramah, ada rapat, ada sidang, atau apa saja. Ketika jam waktu sholat harus berhenti semuanya. Wajib mengerjakan sholat dengan berjamaah. Kemudian juga yang sepuluh membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang tidak bermanfaat, jangan dibaca. Gitu. Begitu juga tulisan-tulisan yang ada di internet yang nggak bermanfaat jangan dibaca. Membuang-buang waktu, habis waktu kita. Kemudian juga banyak tidur, banyak main, ini juga membuang-buang waktu. Kemudian nonton televisi, sinetron, pertandingan sepak bola atau lawakan, ini juga membuang waktu. Bahkan di sini ada yang makruh, di sini juga ada yang haram. Ya. Tinggal nanti penontonnya jadi apa? Jadi komentator. Memberikan komentar. Habis waktunya. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ketawa sendiri atau yang lainnya sudah. Ini banyak waktu yang terbuang dengan acaranya. Bahkan pertandingan sepak bola habis sudah waktunya. Kadang-kadang sampai dia lupa kepada akidah al-wala wal barok Sampai dia cinta kepada orang kafir nggak boleh dalam Islam. Sampai dia membela orang kafir, pemain bola orang kafir nggak boleh dalam Islam. Di mana akidah wala wal bara? Wala cinta hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. barok kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku-pelaku maksiat. Kita wajib melepas diri, melepas diri mereka. Bukan cinta kepada pemain-pemain kafir nggak boleh orang yang beriman. makanya nggak hilang akidah wala wal bara dalam tontonan itu. Makanya harus diperhatikan itu. Kemudian juga sibuk dengan hal-hal yang baru. Apa yang baru dia cari dan habis waktunya untuk itu. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan kosong. Juga nggak dibenarkan oleh syariat. Angan-angan kosong. Kemudian banyak keluar rumah kemudian mengikuti berita politik ya tentang pejabat, tentang partai, tentang pemilu, nah segala macam yang nggak ada manfaatnya, habis waktunya untuk itu. Kemudian juga habis waktu kerja dagang tugas, ini wajib sebagai dalam rangka mencari nafkah. Tapi banyak orang yang habis waktunya sudah kerja betul, ya dia kerja. Tapi kadang-kadang dia lembur lagi. Kadang-kadang pulangnya juga sampai malam dia harus bisa ngatur waktu. Kerja wajib untuk mencari nafkah. Dagang wajib untuk mencari nafkah. Tugas juga wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai waktunya habis sampai puluhan jam, eh, sampai belasan jam. Kerja 8 jam atau 6 jam, tapi kadang-kadang sampai 12 jam, 14 jam, habis waktunya dia. Jadi dia harus betul-betul bisa mengatur waktunya dia. Bahkan kadang-kadang orang yang pagi berangkat, jam setengah enam berangkat, pulang sampai rumah jam 11 malam. Gak ada manfaatnya yang seperti itu. Terbuang waktunya. Bahkan ada juga di lembaga dakwah orang yang masuk kerjanya jam 10, kemudian pada isya baru pulang. Anaknya sudah pada tidur semua. Sayang waktunya. Dan banyak juga ketemu orang. Ketemu orang tinggal diatur. Yang penting dan tidak. Nggak ya, mesti habis waktunya demikian. Jadi kadang-kadang gak disadari aja banyak juga para dai yang habis waktunya untuk seperti itu. Kemudian juga begadang juga habis ya. Waktu begadang ini banyak juga waktu yang terbuang. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan-kegiatan syirik, acara-acara kesyirikan, atau acara-acara yang melanggar syariat seperti demo atau segala macam, ini nggak ada manfaatnya. Belum lagi acara-acara bid'ah, Ya banyak sekali acara bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat yang semuanya membuang waktu. Sudah jelas acara itu nggak ada sunnah dari Nabi, merupakan perbuatan bid'ah dan nggak akan diterima oleh Allah amalnya karena bid'ah. Bapak Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya tertolak. Jadi acara bid'ah itu pertama dia dengan mengadakan itu sudah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan acara itu dia telah membuang waktu. Yang ketiga dia membuang uang. Yang keempat dia capek, lelah, letih dan yang lainnya. Yang kelima merusak agamanya. Yang keenam nggak diterima oleh Allah. Acara-acara beda banyak orang. Ya acara-acara beda yang dilakukan oleh kaum muslimin banyak sekali. Belum lagi perayaan-perayaan bid'ah. Dan kadang-kadang kadang tiap pekan di acara-acara bid'ah dilakukan. Gak ada manfaat sama sekali. Makanya tinggal kita mengikuti waktu kita sesuai dengan sunnah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan baca hal-hal yang dapat membantu dalam kita mengefisienkan waktu. Sekarang kita akan baca hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Antum lihat mulai halaman 85. Dan saya akan jelaskan nanti poin-poinnya. Yang penting saya jelaskan. Jadi hal-hal yang dapat ya, di bab kelima, antum lihat di bab kelima, halaman 85. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Allah Ta'ala berfirman, Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman a'd au ba'da yaumin fas'alil 'adin. Allah berfirman betapa berapa tahun tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi ini? Mereka jawab kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Jadi manusia tinggal di muka bumi ini hanya sehari atau setengah hari. Gak lama kita hidup di dunia ini. Dibandingkan apa? Dibandingkan hari kiamat di akhirat nanti manusia di sorga dan juga di neraka itu ribuan tahun mereka ribuan tahun jadi orang yang masuk di sorga dia akan kekal selama lamanya begitu juga orang yang masuk neraka kalau dia kafir munafik i'tiqadi, dia akan kekal selama-lamanya. Orang musyrik kekal selama-lamanya. Tapi kalau ada orang muslim yang masuk neraka, yang dia masih ada tauhid dalam hatinya nggak kekal dalam neraka, tetap akan dikeluarkan. Tapi lamanya di sana lama sekali. Makanya Allah membandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Kita hidup ini 60 tahun atau 70 tahun itu sama dengan satu hari atau setengah hari. Allah juga menyebutkan dalam surah Toha di ayat 104 Nahnu alam ma yaquluna idh yaqulu amsalum tariqatan illa bithum illa yauma. Kami telah mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kamu tinggal dunia tidak lebih dari sehari saja. Allah juga berfirman ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan mereka merasa seolah olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Itu ada berapa ayatnya, ada saya bawakan di halaman 155. Dan Allah menyebutkan lagi ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seakan-akan mereka tinggal di dunia ini pada waktu sore atau pagi aja. Ya tinggal di dunia ini sebentar. Makanya kalau tinggal sebentar kita sehari atau setengah hari, jangan digunakan buat yang sia-sia. Jangan digunakan buat yang haram. Gunakan yang bermanfaat. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Jauzi, antum lihat di halaman 85. Antum melihat di halaman 85 kata Ibn Jauzi, rahimahullah kata beliau sepatutnya bagi manusia mengetahui tentang kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Dan jangan disia-siakan waktunya walau hanya sesaat. Jangan dia sia siakan waktunya walaupun hanya satu menit tanpa ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya Sayyidul Khatir di awal-awal di kitabnya Sayyidul Khatir. Jadi kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. umur kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Allah berfirman, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan dan bersenang-senang dan mereka dilaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Mereka ini hidupnya untuk makan, minum, bersenang-senang, berjalan-jalan. Itu aja orang kafir. Dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Dan Allah menyebutkan tentang orang kafir, kehidupan mereka seperti apa? Saya ulangi. Tolong jangan tidur. Itu ada yang tidur itu. Tolong dibangunkan. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang kafir itu seperti apa? Seperti binatang Allah sebutkan. Jadi mereka bersenang-senang kulun kama kulun alam Mereka makan seperti binatang ternak makan kata Allah. Jadi kita jangan seperti orang kafir. Kehidupannya mereka makan, minum, tidur, bersetubuh, berjalan-jalan dan yang lainnya. Cuma itu aja. Mereka tidak bertasbih kepada Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka lebih jelek dari binatang. Allah menyebutkan ulaika kal an'am bal hum Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Mereka tidak menggunakan yang Allah berikan kepada mereka akalnya, matanya, telinganya, hatinya, mereka nggak gunakan. Bukan berarti bahwa mereka nggak mendengar, mereka mendengar. Mereka juga punya akal, tapi nggak digunakan. Maka ketika mereka masuk neraka, baru mereka nyesal. Mereka mengatakan, وَقَالُوا لَوْ kunna nasma'u أَوْ naqilu ma kunna Ya ashabis sair. Kalau dulu kami gunakan pendengaran kami dan akal kami, kata mereka, kami nggak jadi penghuni neraka. Tapi mereka nggak gunakan waktu dunia. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Sungguh kami telah menyediakan untuk neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, cuma mereka nggak gunakan hatinya. Nggak mau mereka memahami. Mereka punya penglihatan nggak digunakan untuk melihat yang benar, yang baik. Mereka punya telinga, nggak digunakan untuk mendengarkan yang baik. Kata Allah, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adol, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Untuk melihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh, ayat 179. Kemudian juga Allah sebutkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Antum lihat di halaman 87, Allah berfirman hatta idza al maut, qala irji'un la'alli a'malu salihan ma tarak kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la yaumi yub'atsun Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka mereka berkata ya rabb Kembalikan kami ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan diucapkan mereka saja dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Antum melihat di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang mereka hatta idza jadumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatan huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'thun jadi sehingga apabila datang kepada mereka kematian kepada seorang dari mereka mereka berkata wahai Rabb kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat kebajikan dari apa yang aku tinggalkan kata Allah tidak ini hanya dalil yang diucapkan mereka dan dalam mereka ada barzah sampai hari kiamat jadi orang kalau sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dunia. Karena mereka masuk berada di alam apa? Mereka berada di alam apa? Alam barzakh. Ada alam dunia, ada alam kubur yaitu alam barzakh, ada alam akhirat. Kalau mereka sudah masuk ke barzakh, nggak bisa kembali ke dunia. Nggak ada seorang pun yang bisa balik ke dunia. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dia akan kembali ke dunia ini. Jadi orang kalau sudah masuk dalam barzah nggak akan kembali lagi. Wa mi warahim barzakhun la yumi ba'thun. Di ayat ini Allah ingatkan kepada mereka ya, tentang masalah amal soleh. Waktu dunia mereka nggak melakukan amal soleh. Mereka kalau sudah datang kematian nggak bisa ditolak. Siapapun nggak bisa nolak sudah. Siapapun dia orangnya, atau dia raja atau orang yang paling kuat di muka bumi ini, nggak bisa nolak. Kemudian mereka sesudah kematian itu baru nyesal minta kembali ke dunia. Nggak bisa. Yang mereka inginkan melakukan amal soleh. Mereka nggak mengatakan saya ingin kembali kepada keluarga saya, nggak ada. Saya ingin kembali kepada anak-anak, saya ingin kembali kepada jabatan saya, dagangan saya, kerjaan saya, jabatan, nggak ada itu semuanya. Yang mereka ingin la'alli a'malu salihan fi Yang aku inginkan aku bisa melakukan amal soleh sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi. Jadi Allah ingatkan di sini tentang orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melewati batas. Mereka ingin minta kembali ke dunia karena mereka telah berbuat kesuakan, mereka telah berbuat kerusakan selama hidupnya. Mereka minta kembali, nggak akan bermanfaat. Semua yang mereka inginkan. Makanya kita harus ingat kalau sudah datang <clears throat> kematian, ajal, nggak ada satupun yang bisa menolak. Makanya Allah ingatkan, antum lihat yang bawa musab Al-Qur'an, antum lihat di akhir surah Al-Munafiqun, antum lihat. Di akhir surah Al-Munafiqun di ayat 9, 10, 11 antum lihat.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 Kemudian Allah ingatkan sesudahnya: wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqawakum minas salihin. Jadi Allah ingatkan dalam infak. Infak kata Allah. Dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, dia mengatakan, "Ya Allah, laula akhartani Kalau seandainya engkau akhirkan ajal kami kepada sebentar aja dia akhirkan, nggak bisa. Fa'asaddaq, aku ingin bersedekah wa aku minas salihin dan aku ingin jadi orang saleh. Kata Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan tidak Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah mengetahui apa yang mereka apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau sudah datang ajal, nggak bisa dan banyak penyesalan Allah abadikan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang sudah melihat azab mereka ingin dikembalikan ke dunia nggak ada manfaat sama sekali bahkan orang-orang kafir ketika mereka masuk ke neraka jahanam mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas nggak bisa sudah dulu mereka diajak untuk masuk Islam nggak mau makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh kita diberikan hidayah Islam lakukan amal soleh Lakukan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, berbuat baik pada orang tua, nuntut ilmu, dan yang lainnya. Lakukan. Jangan sampai terjadi penyesalan. Seperti orang-orang kafir juga Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah di ayat 12. Dalam surah As-Sajdah 12 Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimuna kisurusim inda rabbim. Kalau kamu melihat ketika orang-orang yang jahat itu mereka menundukkan pandangan mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami, sekarang ini baru kami melihat. Wa sami'na baru kami mendengar sekarang ini farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal saleh. Inna muqinun sekarang baru kami yakin. Gak ada manfaat semuanya. Kalau sudah datang kematian, gak ada manfaat. Semuanya gak ada manfaat. Di hari kiamat gak ada manfaat semuanya. Allah juga sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 27 28. ولا ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Apabila engkau lihat mereka ketika berada di tepi neraka, mereka berkata, celaka kami. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami nggak akan mendustakan dengan ayat-ayat Rabb kami. Dan kami ingin menjadi orang yang beriman. Penyesalan nggak ada manfaat sama sekali. Semua nggak ada manfaat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini dalam surah Al-Mu'minun ini. Jadi mereka ingin melakukan amal soleh dan apa yang mereka lakukan, kalimat ini udah nggak ada manfaat sama sekali. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Maka disuruh kita selama kita masih ada diberikan oleh Allah ruh kita melakukan amal-amal soleh. Sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah, belum datang kematian, kesempatan kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan jangan kita tertipu. Allah ingat Allah ingatkan dalam ayat ini supaya manusia melakukan amal-amal soleh. Jangan seperti orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang zalim. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu yaitu waktu sehat dan waktu luang. Antum lihat hadisnya di halaman 87. Hadisnya di halaman 87 di bawah itu. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Hakim dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi menyebutkan ada dua nikmat, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. As-sihha wal farah. Sehat dan waktu luang. Kalau Nabi menyebutkan kebanyakan manusia tertipu, berarti banyak orang yang tertipu. Orang awam tertipu dengan dua nikmat ini. Kemudian juga para penuntut ilmu juga banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Para dai, para ustadz banyak juga tertipu dengan dua nikmat ini. Jadi banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini. Laki maupun perempuan banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Tidak digunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Untuk melihat di halaman 88. Kata Imam Ibnu Jauzi, seorang bisa saja dia sehat tapi tidak memiliki waktu yang luang karena sibuk dengan pekerjaannya atau yang memiliki waktu yang luang tapi dia tidak sehat. Jika keduanya berkumpul sehat dan waktu luang, lalu ia bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang jelas keuntungannya di akhirat. Siapa yang menggunakan waktu luang dan sehatnya untuk taat kepada Allah, maka ialah orang yang sukses. Tapi siapa yang menggunakan dalam maksud kepada Allah, maka adalah orang yang tertipu. Karena itu, karena setelah waktu luang akan datang kesibukan dan setelah sehat akan datang sakit. Jadi ini harus kita gunakan sebaik-baiknya waktu luang dan waktu sehat. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah dan kita gunakan untuk menuntut ilmu. Tolabul ilmi syar'i. Makanya wajib kita untuk terus menuntut ilmu syar'i karena nuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang penting lagi kita mengamalkan. Karena ilmu itu wajib diamalkan. Bukan koleksi ilmu, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Nabi juga bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, antum lihat di halaman 90. Nabi bersabda, Kun fid dunya ka'annaka gharibun biru sabilin. وعد نفسك من أهل القبور. Jadilah kamu dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Dan <clears throat> persiapkan dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Arti pasti mati. Dan Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih dan Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya. Tambahan wa'ud dan nafsaka min al-kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan, jadilah kamu dunia seperti orang asing. Au abirusam atau orang yang dalam perjalanan. Dua Nabi menyebutkan di sini. Kemudian yang ketiga, wa'uda nafsaka al kubur. Yang pertama Nabi sebutkan menjadi orang asing. Kita di dunia ini orang asing. Seperti kita tugas di satu tempat, kita tinggal beberapa hari atau beberapa pekan. Kita ini orang asing di tempat itu. atau di luar negeri kita orang asing. Gak mungkin kita akan tinggal berlama-lama di tempat itu. Mesti kita akan pulang. Kita kangen kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga mesti itu. Nah kita demikian juga. Kita di dunia ini seperti orang asing. Dan kita akan kembali menuju akhirat. Asalnya manusia diciptakan di mana? Di sorga neraka. Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga. Allah ciptakan Adam itu di sorga. Dan kita akan kembali ke sorga. Tapi kita harus punya bekal. Bekal untuk bisa masuk sorga itu ya harus punya bekal. Yang pokok pertama kali iman. Dan tauhid kita kepada Allah SWT. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Yang paling pokok pertama iman kepada Allah. Mengenal Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melakukan amal-amal soleh. Kemudian awamirus sabil atau orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan. Kita kalau musafir, musafir itu mesti punya bekal. Musafir itu. Nggak mungkin orang nekat. Musafir dia mesti bawa uang, dia mesti bawa makanan sekedarnya. Itu musafir. Kita ini hidup Nabi umpamakan seperti musafir kita ini. Maka jangan disibukkan kita dengan dunia. Antum kalau safar, saya mau tanya kepada antum. Ya. Tolong perhatikan. Jangan sibuk dengan foto-foto ya. Nggak ada manfaatnya. Dengarkan baik-baik. Jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya. Jadi kata Nabi SAW, seperti orang musafir, orang dalam safar, apa semua yang di rumahnya dibawa? Bawa kulkas, bawa tempat tidur, dibawa nggak itu? Tidak. Hanya sedikit aja yang perlu kan dalam perjalanan. Musafir. Kita dunia ini sebagai musafir. Maka Nabi ingatkan kita di dunia ini seperti Nabi mengatakan, "Mali والدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها kata Nabi SAW aku ini dunia seperti orang yang naik kendaraan dalam perjalanan musafir kemudian berteduh di bawah pohon kemudian aku akan tinggalkan pohon itu kita ini musafir sedang berteduh di bawah pohon hidup di dunia ini dan kita pasti akan tinggalkan dunia. Dan Nabi ketika mengatakan aku seperti orang yang naik kendaraan berteduh di bawah pohon, nggak mungkin orang berteduh di bawah pohon sampai berhari-hari, berpekan-pekan, apalagi bertahun-tahun. Sekedarnya aja. Kita hidup dunia berapa hari menurut Al-Quran? Satu hari atau setengah hari kita hidup. Kita akan kembali kepada Allah semuanya. Pasti akan kembali kepada Allah, pasti sudah. Tinggal kita mempersiapkan bekal dalam perjalanan kita. Perjalanan seperti sekedarnya dalam perjalanan kita bawa. Yang penting kita membanyakkan amal-amal soleh. Bekal yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Fatazawwadu fa'inna khaira zadin taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal itu bukan harta sebanyak-banyaknya bukan, tapi bekal itu taqwa Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita punya harus punya bekal karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu musafir. Yang ketiga Nabi sebutkan wa'ud dan min al-kubur. Dan hitunglah kamu, diri kamu termasuk orang yang pasti mati. Kita ini semua pasti mati. Pasti mati. Kalau pasti mati, kita juga harus gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Nanti saya akan jelaskan tentang kematian ini. Saya akan jelaskan di poin yang ketiga senantiasa mengingat kematian. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengingatkan kepada kita kata Ibnu Umar, kalau engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kita kerjakan waktu sore lakukan. Apa aja yang bisa kita lakukan? Zikir sore. Pertama kali habis sholat asar, zikir dulu. Zikir pagi petang. Jangan yang lain. Zikir pada sholat, zikir pagi petang. Gak lama kita duduk paling 10 atau 15 menit atau 20 menit kita zikir. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Pekerjaan apa lagi yang kita lakukan? Baca buku yang bermanfaat atau murajaah hafalan Al-Qur'an atau membantu orang yang susah atau membantu orang tua, lihat. Kerjakan. Kemudian jangan tunggu waktu pagi. Ketika kamu berada waktu pagi, Jangan tuh waktu sore. Apa yang bisa kita lakukan di waktu pagi? Pagi, pada subuh, setelah zikir, pada sholat, kita membaca doa. Habis zikir itu, atau pas mau zikir kita lakukan baca. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal terima. Setelah selesai zikir pada sholat, kemudian kita baca lagi zikir pagi. Zikir baca. Kalau kita memang ada waktu luang, kita tunggu sampai terbit matahari. Sampai matahari terbit, udah agak tinggi baru kita sholat dua rakaat. Fadilahnya sama dengan umroh. Dan riwayat Tirmidzi yang sanatnya Hasan. Fadilahnya sama dengan umroh. Kemudian baru kerjaan-kerjaan pagi yang kita lakukan. Jadi Ibnu Umar menyebutkan, kalau engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi ya, kita harus betul-betul gunakan sebaik-baiknya. Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita semuanya ini para penuntut ilmu antum lihat di halaman 91. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hendaknya seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i. Selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu baik malam maupun siang di saat mukim tidak berpergian maupun ketika safar ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu kecuali sekedar keperluan makan tidur dan hal yang mesti ia lakukan dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan kejenuhan dan hal-hal yang penting lainnya dan tidak termasuk orang yang berakal seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi kemudian ia menyiapkan waktu tidak digunakan untuk menuntut ilmu Ini disebutkan dalam Majmu' syar Muhazab. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syuklika, wa hayataka qabla mautik." Kata Nabi SAW, manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal. Masa muda sebelum datang masa tua. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit masa cukup sebelum datang masa fakir, waktu luang sebelum datang waktu sibuk dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kata Imam Ibnu Jamaah, antum lihat di halaman 93. Kata beliau, hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Jangan ia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda. Karena setiap jam dari umurnya akan berlalu, tidak akan pernah kembali dan tidak dapat diganti. Jadi umur ini sangat pendek. Ya, kita nggak bisa ganti dengan apapun juga. Yang berlalu nggak akan kembali kepada kita. Untuk lihat penjelasan Al-Imam Ibn Jauzi di halaman 93, halaman 94. Kata Imam Ibn Jauzi, sudah seharusnya manusia mengetahui bahwa waktunya amat berharga dan sangat bernilai. Karena itulah dia tidak boleh menyanyikan sebaik sedetik pun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diharuskan pula baginya mendahulukan yang paling utama dan yang paling utama baik terkait dengan perkataan maupun perbuatan. Ini dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Ibnu Jauzi mengatakan seperti ini dan beliau sudah buktikan. Ibnu Jauzi berbeda dengan Ibnu Qayyim ya Jauziyah. Ibnu Jauzi itu hidup pada abad kelima Hijriah. Ibnu Qayyim pada abad ketujuh, beda dua abad. Ibnu Jauzi <clears throat> dia masih muda sudah membaca 20 ribu jilid kitab. Ibnu Jauzi rahimahullah pada waktu dia masih muda itu sudah membaca 20 ribu jilid kitab. Bukan 20 jilid. Bukan 200, <clears throat> bukan 2000, 20 ribu jilid kitab. Beliau sebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Jadi Ibnu Jauzi itu sudah membaca kitab 20 ribu jilid kitab, masih muda. Dan saya tetap masih nuntut ilmu. Tinggal kembali kepada kita. Kita harus terus terus membaca, terus membaca kitab, terus belajar nuntut ilmu. Ya, jangan seperti dai-dai sekarang ya, baca kitab juga enggak, tapi udah ceramah ke sana kemari. Baca kitab para ulama salah juga. Paling ada dua kitab atau dua buku aja terjemahan yang dibaca, Udah ceramahnya ke sana kemari. Sisanya apa dongeng? Sisanya dongeng. Yang kedua, <clears throat> yang kedua untuk bisa manfaatkan waktu kita yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia, jangan tamak kepada dunia ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, dullani ala amalin, Ida ana amiltu Nih Allah wa Nih Nias? الله qala Rasulullah izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma في أيدي الناس يحبك الناس Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang kalau aku melakukannya aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Kata Rasulullah, dalam kamu zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepada kamu." Dan kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Yang dimaksud dengan zuhud di sini, hadis ini Hasan, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, disahihkan oleh Hakim, dihasankan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar dihasankan juga oleh As-Suyuti dan juga oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis As-Sahihah dan Sahih Jami'us Saghir. Jadi kita disuruh zuhud terhadap dunia, tidak tamak kepada dunia. Zuhud dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud yang sesuai dengan syariat telah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu zuhud. Zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang bermanfaat di akhirat yaitu dari harta kita yang kita sodakohkan, yang kita infakkan. Zuhud, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekarang saya contohkan harta, ya harta. Harta kita yang bermanfaat di akhirat, yang kita simpan atau yang kita sedekahkan, yang kita sedekahkan itu yang bermanfaat di akhirat, yang kita sedekahkan. Adapun harta yang kita simpan di bank, di rumah, ya, di bawah kasur, di bawah tanah atau perhiasan yang sekian banyak ya sampai berapa kilo itu perhiasannya itu nggak manfaat. Kalau dia mati milik dia bukan, bukan milik ahli waris. Yang milik dia kalau dia sedekahkan itu dijual. Itu saya contohkan harta. Rumah yang dia tempat tinggal aja rumah itu. Tapi rumah dia ada berapa? Ada lima, Sepuluh nggak manfaat di akhirat. Yang dia jual dia sedekahkan itu yang bermanfaat. Apalagi yang lain yang kita punya. Dari mobil umpamanya. Kita ada kebutuhan pada mobil, betul. Paling kita butuh satu atau dua. Tapi ada orang punya mobil sampai lima. Punya motor sampai tujuh. Iya. Nggak manfaat. Dijual, disedekahkan, diwakafkan untuk pondok-pondok salaf. Pondok alusunnah. Jadi kalau memang kebutuhan, nggak ada masalah. Digunakan itu. Jadi tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa aja bentuknya yang nggak bermanfaat. Makanya manusia ini sudah banyak dilalaikan oleh berbagai macam kelalaian. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat, Nabi membaca ayat Al-Hakumut Takathur. Apa artinya Al-Hakumut Takathur? Kalian dilalaikan oleh apa? Saling memperbanyak harta. Lalai manusia ini lalai dari, dari ketaatan, lalai dari ibadah kepada Allah. Sekarang kalau lihat orang sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha, memperbutkan jabatan dan segala macam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai kalian apa? Ziarah kubur maksudnya kalian mati. Kemudian anak Adam berkata, "Mali, mali, hartaku, hartaku." Kemudian dijawab, halaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa alabist wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasai. Dikatakan kepada anak Adam, anak Adam mengatakan, "Hartaku, hartaku yang sekian banyak yang dia sudah kumpulkan." Enggak ada hartamu kata Allah, kecuali apa yang engkau makan habis. Yang kau pakai lusuh, yang kau sedekahkan itu akan bisa di akhirat. Yang kau sedekahkan itu yang kamu infakkan itu akan ada di akhirat nanti. Selama kamu ikhlas. Jadi nggak manfaat dari apa yang dikumpulkan oleh manusia kecuali apa? Yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia wakafkan, yang dia bantu orang-orang fukor, al masakin, yang dikeluarkan zakatnya, yang digunakan buat taat kepada Allah, itu manfaat hartanya buat haji, buat umroh, buat nolong al masakin itu manfaat nanti di akhirat selama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang ditumpuk-tumpuk oleh manusia nggak nggak manfaat. Makanya zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Bukan berarti zuhud meninggalkan dunia tidak. Tidak. Kemudian zuhud itu juga supaya dicintai oleh manusia meninggalkan apa yang di tangan manusia. Artinya kita tidak tamak kepada tangan manusia. Kita nggak boleh dengki, nggak boleh iri dan tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Tuhan ingat itu. Nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa. Kita nggak boleh minta-minta pada manusia, tidak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini harus berusaha bagaimana kita hidup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukup. Jangan minta-minta pada manusia. Tidak boleh, hukumnya haram. Jangan mengharap para manusia, jangan. Makanya orang yang mulia itu orang yang bangun di tengah malam, sholat malam, dan dia tidak minta-minta pada manusia. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Datang, kemudian mengatakan, yang hadis ini untuk kita semuanya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani ni sai kan oleh Syekh Al-Banna silsilah hadis sahih kata Nabi eh, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mubariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna al mu'min qiyamuhu bil lail واستغناؤه wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata malaikat Jibril kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan mati. Cintailah orang yang kau cintai, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu, kamu pasti akan dibalas oleh Allah." Yang keempat, ketahuilah sesungguhnya mulianya seorang mukmin dengan dia bangun tengah malam, salat tahajud. Dan dia mulianya dia tidak tidak minta-minta pada manusia. Dia mulia, nggak minta-minta pada manusia. Nggak mengharap sesuatu dari manusia. Hadis ini Hasan dan dihasankan oleh Imam Al Haythami dalam kitabnya Majmu' Zawaid dan juga oleh Syekh Al Albani dalam silsilah hadis as Sahih. Selanjutnya, <clears throat> jadi orang mukmin nggak boleh terpedaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Dan Allah ingatkan, kalau nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum al qiyamah." faman zuhzi 'anil nari wa al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Ya, setiap yang berjamaah pasti akan mati. Dan Allah akan menyempurnakan ganjaran kami pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka ada orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga berfirman dalam surah Fatir, "Ya yuhannas, inna wa'dallahi haqq Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurna wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi yang wajib diingat bahwa dunia bukanlah tujuan hidup, akan tapi sebagai saran dan ladang untuk melakukan amal-amal soleh, bukan sebagai tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat dan tujuan hidup seorang mukmin adalah sorga. Yang ketiga, supaya kita efisien waktu kita dan kita betul manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, selalu ingat kepada kematian. Ingat kepada mati. Sebab Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat." Aktsiru zikra hadhi min ladzat yakni al maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadis ini Hasan Sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i. Nabi juga pernah ditanya oleh seorang laki-laki Ansor. Antum lihat hadisnya di halaman 98. Hadisnya di halaman 98. Nabi tanya oleh seorang Ansar, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akiyas? Qala lil mauti dhikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'adadan ulaikal akiyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasul, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling pintar, yang paling jenius siapa?" Nabi menjawab salam, salam, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas." Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat disahihkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Antum lihat di sini. Dua sahabat ini bertanya tentang pertanyaan yang penting sekali buat kita semuanya. Yang pertama ditanya orang mukmin yang paling utama. Orang mukmin yang paling utama ahsanul khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Bukan. Yang paling besar rumahnya, paling bagus kedudukan, bukan. Orang mukmin yang paling baik, yang paling baik akhlaknya. Dia baik akhlaknya kepada Allah, dia baik akhlaknya kepada manusia. Dia baik akhlaknya kepada orang tuanya, dia baik akhlaknya kepada istri dan anaknya, dia baik akhlaknya kepada tetangganya, dan dia baik akhlaknya kepada manusia. Ahsanul khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Makanya yang paling berat timbangan pada hari kiamat akhlak yang mulia. Makanya kita harus berusaha bagaimana dari kajian-kajian kita kita bertambah baik akhlak kita, bertambah baik akhlak kita. Kemudian yang kedua yang ditanya orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang jenius yang bagaimana? Disebutkan oleh Nabi SAW, aktaruhum lil mauti zikra. wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yaitu orang yang paling banyak mengingat mati. Dan juga orang-orang yang paling baik mempersiapkan tentang apa yang ada sesudah mati. Ini orang pintar, ulaikal akhyas. Jadi orang pintar, orang cerdas, orang yang ingat kepada kematian. Jadi bukan orang pintar itu ya yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya titel yang banyak, bukan. Orang yang pintar menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang seperti ini nih istilah-istilah yang ada dalam Quran atau Sunnah Nabi yang sahih itu yang harus kita pakai. Seperti tadi tentang <clears throat> orang yang sukses. Kalau menurut Al-Quran orang yang sukses itu yang bagaimana? Yang sukses yang bagaimana? yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga. Itu sukses. Jadi kita harus tahu bagaimana istilah yang di Quran dan Sunnah. Nabi menyebutkan tentang orang pintar, orang yang banyak ingat mati. Bukan orang yang sibuk dengan dunia. Bukan. Bukan yang banyak hartanya, banyak kedudukannya. Bukan. Tapi dia adalah orang yang banyak ingat mati. Dan banyak mempersiapkan atau dia baik persiapannya untuk kematian. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib untuk selalu mengingat kepada kematian. Nabi menyebutkan demikian. Tentunya kita mengingat kematian bukan hanya ingat mati aja, tapi juga kita ingat tentang orang-orang yang dicabut nyawanya. Antum bisa lihat. Mungkin antum pernah ngadapi atau pernah dengar ada orang-orang yang baik, orang yang soleh ada orang yang toleh yang tidak baik. Anda bisa lihat. Kalau orang-orang yang zalim menurut nas Al-Qur'an itu dipukul oleh malaikat mukanya mereka. Ketika dicabut nyawanya dipukul oleh malaikat. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang mereka. Beda dengan orang-orang yang baik yang memang dia taat kepada Allah dipanggil dengan baik. Ya Yuhannasul nafsul Wahai jiwa yang tenang disuruh keluar dari dari jasadnya dengan tenang. Tidak seperti orang-orang yang berbuat kezaliman, orang berbuat maksiat. Kita harus ingat tuh tentang orang-orang yang akan meninggal dunia. Kita ingat bagaimana keadaan mereka. Pasti kita pun akan seperti dia. Kemudian juga untuk ingat mati kita juga harus ingat tentang apa yang terjadi di kubur. Seperti apa? Seperti pertanyaan kubur. Kita harus tahu kita. Kita juga harus mengetahui tentang nikmat dan azab kubur. Ini hak ini benar. Azabul kubri hakun kata Nabi. Azab kubur itu hak. Kita wajib mengimani tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur dan manusia akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir tentang Allah, tentang rasulnya dan tentang agama ini akan ditanya oleh Allah. Jadi malaikat mungkar nakir akan menanyakan tentang setiap siapa aja yang masuk ke liang kubur ditanya. Ketika berada di alam barzah itu ditanya tentang Allah, tentang rasulnya, tentang agama Islam ini. Maka kita harus ingat itu. Dan kita harus ingat bahwa kubur ini kalau seandainya orang itu baik, dia selamat, maka yang sesudahnya dia baik, selamat. Tapi kalau dia sudah mengalami kesulitan, dia bisa menjawab pertanyaan, sesudahnya lebih berat lagi. Nabi bersabda, "Innal qabra awwalu manazil akhirah." fa in naja minhu fama ba'da wa aysar minhu wa illam yanju minhu fama ba'du ashad minhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Ibnu Majah dan Hasan di sini kata Nabi sesungguhnya kata Nabi SAW sesungguhnya kubur ini merupakan awal persinggahan menuju akhirat apabila seorang itu selamat maka sesudahnya lebih mudah tapi kalau dia tidak selamat di kubur itu maka yang sesudahnya lebih keras lagi siksaannya berat siksaan kubur itu berat sekali, azab kubur. Dan azab kubur akan terkena kepada ruh dan jasad. Ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi juga berkata, "Ma ra'aitu mandaran qatt illa wal qabru afdha minhu." Tidak aku melihat pemandangan sama sekali yang lebih mengerikan, lebih menakutkan kecuali kubur itu lebih menakutkan. Jadi kalau ada orang pernah melihat pemandangan yang menakutkan, kubur itu lebih menakutkan. Nabi SAW pernah me menguburkan mayat seorang sahabat bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian setelah dikuburkan mayat itu, Nabi SAW duduk memberikan nasihat kepada para sahabat. Sebentar aja, gak lama. Kemudian Nabi berkata, sambil menangis Nabi. Sambil menangis air matanya membasahi tanah. Apa kata Nabi? Limith lihada fa'aiddu. Limit liha hadza fa'idu. Yang seperti ini kalian persiapkan diri kalian kata Nabi. Yang seperti ini kata Nabi, persiapkan diri kalian. Kalian pasti akan mati. Kalian sudah siap belum dengan amal-amal saleh? Hadis ini hasan dihasankan oleh Syekh al bani dalam silsilah hadis as-sahihah. Limithli hadza fa'idu. Yang seperti ini kalian Nabi nangis ketika menguburkan seorang sahabat di depan para sahabat yang lain dan Nabi ingatkan bahwa kalian ini pasti akan mati. Apa yang kalian sudah persiapkan tentang kehidupan akhirat nanti? Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. <clears throat> Kita juga harus berusaha bagaimana kita supaya kematian kita, karena kematian pasti akan datang. Dan kita ingin bahwa kita ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak ingin suul khatimah. Makanya supaya kita bisa husnul khatimah di antara yang perlu antum amalkan, antum catat, antum catat. Enggak ada di buku ini. Kita semua ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik. Karena seluruhnya apa yang kita lakukan itu yang paling penting akhirnya, bagaimana akhirnya? Sebab Nabi bersabda innamal a'malu bil khawatim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada apa? Akhirnya baik atau tidak dia. Makanya untuk bisa mencapai husnul khatimah yang pertama takut kepada Allah. Yang pertama takut kepada Allah. Dan itu nanti masuk poin yang keempat. Untuk bisa mengefisienkan waktu kita harus takut kepada Allah SWT. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Taubat dari semua dosa dan maksiat. Dan taubat ini harus segera, nggak boleh ditunda. Allah berfirman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai yang beriman agar kalian menjadi orang yang sukses. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak diulangi lagi perbuatan dosa. Segera, kata Imam Ibnu Qayyim, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Jadi kita harus segera taubat. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Madari Salikin. Kemudian yang ketiga, yang ketiga berdoa agar kita ditetapkan di atas kebenaran. <clears throat> Dan juga ditetapkan dalam melakukan amal-amal soleh. Ditetapkan di atas kebenaran dan tetapkan dalam melakukan amal-amal soleh. Seperti doa Nabi yang terbanyak Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu yang paling banyak Nabi berdoa. Atau ya al qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu atas taat kepadamu. Tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Itu minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas kebenaran dan juga di atas amal-amal soleh. Yang keempat, kisarul amal. Kisarul amal artinya pendek angan-angan. Pendek angan-angan. Jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan. Sebab orang kafir itu panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr dan sudah kita baca ayatnya, ayat 3 tentang orang kafir, darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Amal bukan amal, bukan amal. okay hamzah amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh apa? Panjang angan-angan. Fasawfa ya'lamun dan mereka akan tahu tentang akibatnya. Dan ingat, bahwa setiap kita pun kadang-kadang punya panjang angan-angan semua. Kata Nabi SAW, La yazalu qalbul kabiri syabban fitnataini fi hubbi dunya wa tulil amal. Kata Nabi, senantiasa hati orang yang sudah tua itu tetap muda dalam dua perkara. Orang yang sudah tua tetap muda hatinya dengan dua perkara. Yang pertama hubud dunia, cinta dunia. Yang kedua, tulul amal. Tulul amal. Panjang angan-angan. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi manusia semuanya ini, muslim maupun kafir seperti itu. Nabi bicara soal orang Islam ini. Kalau orang kafir sudah dari awal sudah mereka seperti itu. Kita wajib ingat bahwa Jangan sampai kita cinta kepada dunia. Sebab orang yang sudah tua itu tetap muda dengan cinta pada dunia. Terus dia ingin harta, ingin benda, ingin segala macam sudah. Yang kedua panjang angan-angan. Padahal sudah mau masuk liang kubur, sudah dikit lagi mau mati, tetap dia masih terus saja suruh beli ini, beli ini, segala macam sudah dia beli. Padahal dia sudah mau mati, bukan dia persiapkan dirinya buat taubat kepada Allah, amal-amal soleh enggak dia. Makanya hati-hati kita. Jangan panjang angan-angan. Kemudian yang kelima, yang kelima yaitu menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi yang kedua taubat, kalau yang kedua tadi taubat. Yang kelima yaitu kita harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, mudah-mudahan kita khusnul khatimah. Kalau kita terbiasa dalam perbuatan dosa, bukan mustahil orang itu nanti akan mati dalam keadaan berbuat dosa. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Ada yang mati dalam keadaan minum khamar. Ada yang mati ketika berzina. Ada yang mati ketika dia meninggalkan sholat. Ada yang mati ketika dia mengambil harta orang lain. Ada yang mati ketika dia korupsi. Ada yang mati dalam keadaan berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka itu hati-hati. Jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan dianggap remeh. Karena semua dosa dan maksiat semuanya adalah penyakit. Antum bisa baca bukunya Ibnu Qayyim ada wadawa penyakit dan obatnya. Yang keenam, as-sabr al-masaib. Yang keenam, kalau kita ingin husnul khatimah, kita sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Musibah ini banyak penyakit, kematian, kehilangan harta, kurangnya buah-buahan, dan yang lainnya. Kita wajib sabar. Dan banyak orang gak sabar. Ketika dia gak sabar, mati dalam keadaan tidak sabar dia. Kalau antum lihat penyakit yang Allah berikan kepada manusia, sebentar sehat senang dari mulai dia lahir sampai dia umur 20 atau 30 atau 40. Sakit paling berapa hari? Sakit paling berapa pekan? Sakit mungkin setahun atau dua tahun, tapi nikmat yang banyak itu dia lupa dengan nikmat yang sekian banyak. Sakit cuma sebentar, tapi nikmat yang paling banyak nikmat. Dan ini pun dengan penyakit yang Allah berikan, Allah sangat sayang pada dia, dihapuskan dosanya diangkat derajatnya dan dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga kalau dia sabar dia redo tapi banyak orang yang gak sabar dan tidak redo sehingga apa dalam keadaan dia nggak sabar dengan penyakitnya ada yang bunuh diri ada yang datang ke dukun ada yang datang ke kubur-kubur keramat supaya minta disembuhkan akhirnya mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah swt dosa besar yang paling besar yang dilakukan akhirnya apa suul khatimah akhir kehidupan yang jelek. Makanya harus sabar gitu. Kemudian yang ketujuh husnul Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk husnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantara cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya, kita harus takut kepada Allah untuk bisa efisien terhadap waktu ini takut kepada Allah, kemudian muhasabah, introspeksi pada diri kita. Kita harus introspeksi terus apa dari yang sudah kita laksanakan yang wajib, apa yang kita lalaikan. Introspeksi. Sebab Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam kalian memperhatikan setiap jiwa tentang apa yang dia sudah persiapkan untuk apa? Untuk hari akhirat. Apa yang dipersiapkan? Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus muhasabah terlebih. Kemudian yang keenam berdoa kepada Allah. Selalu berdoa agar Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan. Yang saya sebutkan di sini kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengatur waktu, mudah untuk tunduk kepada Allah, agar lisan kita jujur, anggota kita tubuh, anggota tubuh kita khusyuk dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga waktu. Doa kepada Allah siang dan malam. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Dan doa ini penting, doa ini manfaat ya. Jadi kita harus berdoa dan Allah menyuruh kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoakan kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Makanya kalau kita belum bisa mengatur waktu, doa kepada Allah. Agar kita bisa mengatur waktu. Tinggal antum berusaha untuk mengatur waktu itu dengan sebaik-baiknya. Setiap hari. Roba Pola hidup kita harus kita roba. Kemudian memubuk semangat yang tinggi. Seorang mukmin itu harus semangat tinggi dalam berbuat kebajikan nggak boleh lemah, nggak boleh malas, nggak boleh futur. Seorang mukmin nggak boleh lemas, eh, seorang mukmin nggak boleh malas, nggak boleh lemah, nggak boleh futur. Perhatikan itu. Kadang-kadang dia lemah, nggak semangat. Ini faktornya karena kurang keikhlasan dia kepada Allah. Faktornya karena kurang ikhlas. Dan kurang dia menuntut ilmu syar'i. Dan juga kurang mengamalkan ilmu syar'i. Maka dia harus semangat. Orang mukmin harus semangat. Dan berlomba-lomba dalam kebajikan. Gak boleh dia lemah. Terus. Dia harus berusaha yang terbaik. Kalau dia mencari nafkah, dia semangat. Dagang semangat. Kenapa untuk ngaji gak semangat? Kenapa nuntut ilmu gak semangat? Kenapa baca Quran gak semangat? Kenapa melakukan amal soleh gak semangat? Kenapa bersedekah gak semangat? Kenapa berbuat baik pada orang tua gak semangat? Kenapa bangun malam gak semangat? Kenapa? Berarti semua malam amal soleh. Antum lihat sini. Nabi, para nabi dan rasul yang mereka sudah dijamin dengan sorga, mereka nggak berpangku tangan. Ah, saya sudah dapat jaminan sorga, sudah cukup, sudah nggak perlu lagi beramal soleh. Tidak. Hatta Nabi Muhammad SAW terus melakukan amal-amal soleh. Nabi-nabi, antum lihat di sini. Di dalam surah Anbiya ayat 90, mereka semangat innahum kanu yusari'una fil khairat wa kanu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin mereka para nabi dan rasul bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami pada waktu e, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap dan mereka khusyuk kepada kami. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang semangat dalam berbuat kebajikan. Dan Nabi juga bersabda SAW, Inna Allah Ta'ala karimun, yuhibul karam, wa yuhibu ma'alil akhlaq, wa yakrahu sifsafaha. Allah itu karim, Allah itu mulia. Allah mencintai <clears throat> orang yang karim, yang dermawan. Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, dan Allah membenci perkara-perkara yang rendah dan hina. Ada ini sahih, kata Brahman dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilatul Aulia. Jadi Nabi Allah itu karim, dermawan. Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah juga mencintai akhlak yang mulia, yang tinggi. Dan Allah membenci akhlak yang rendah. Kalau kita lemah, malas, ini akhlak yang rendah. Lemah, nggak semangat, malas, ini akhlak yang rendah. Allah mencintai akhlak yang mulia. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Kita harus bersemangat dalam kita menuntut ilmu, semangat dalam menggunakan waktu kita untuk melakukan amal soleh. Jangan lemah kita. Nabi juga bersabda SAW, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'minul da'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan. Masalah imannya. Kata Nabi, "Ihris ala ma yanfa'uka." berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in bila minta kepada Allah, wala ta'jas jangan lemah. Jadi kita harus punya kemauan yang keras dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kemudian saya sebutkan di sini diantaranya kita harus banyak membaca Al-Quran, baca hadis Nabi, membaca kisah orang-orang yang soleh, kemudian juga berdoa kepada Allah, kemudian juga membaca dan mengingat tentang keadaan hari kiamat, surga, neraka, kemudian melaksanakan ketaatan dan sabar, istiqomah, dan selalu berpikir untuk yang bermanfaat. Jadi ikhwanifiddin, ini antum perhatikan, jadi kita harus ingat bahwa waktu itu cepat berlalu. Kita betul-betul harus kita gunakan waktu ini. Antum lihat, ya, tentang ciri dari waktu di halaman 108. Halaman 108 sampai halaman 111. Jadi waktu itu punya ciri dia paling berharga. Lebih berharga dari emas dan perak waktu ini. Kemudian waktu itu sangat terbatas. Waktu itu cepat berlalu dan tidak akan kembali. Dan waktu itu berlalunya dengan cepat. Makanya betul-betul kita harus gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nggak boleh kita sia-siakan. Makanya disebutkan oleh Yahya bin Abu bin Hubaira Al-Baghdadi kata beliau, "Al-waqtu anfasu ma uita wa arahu ashal ma'alayka alayka yadhi'u." Waktulah yang paling berharga untuk engkau jaga dan aku melihat waktu itulah yang paling mudah hilang dari dirimu. Jadi waktu ini kita harus jaga betul-betul. Kemudian ikhwan fillah, kita juga uh, usahakan meninggalkan majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya. Ya, apakah itu telepon, SMS, ngobrol, majelis, atau apa saja, pekerjaan yang tidak manfaat tinggalkan. Kita harus tinggalkan semuanya. Bab Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak tidak bermanfaat. Jadi majelis yang enggak bermanfaat tinggalkan. Kemudian jangan tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan. Jangan ditunda. Makanya ikhwan fillah, nazakumullah, kita berusaha bagaimana memperbaiki keadaan kita. Antum lihat bab yang keenam yang terakhir yang saya akan bahas yaitu tentang bagaimana kita memperbaiki keadaan kita. Jadi kita memperbaiki masa lalu dan masa yang akan datang. Ini saya ambil dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Antum lihat bab yang keenam jadi waktu yang telah lalu diperbaiki dengan cara apa? Dengan menyesal, dengan bertobat, dengan istighfar. Saya ulangi, waktu kita diberikan oleh Allah, kata para ulama, cuma tiga hari. Atau tiga waktu. Waktu yang lalu, yang sekarang, akan datang. Waktu yang lalu, kita ini semua sama. Waktu yang lalu, saya, antum, kemudian para penguasa, para raja, orang kaya, pejabat, sama semuanya. Semuanya sama. Waktu yang lalu kita sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Saya dan antum sama. Waktu yang lalu itu. Banyak kita sia-siakan waktu kita. Dengan perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah sekarang bagaimana? Kita introspeksi, kita taubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kita menyesali semuanya. Kemudian yang kedua, waktu yang akan datang. Yang akan datang diperbaiki dengan mencegah diri perbuatan dosa. Itu yang akan datang. Jadi waktu yang lalu dengan bertobat, yang akan datang dengan kita mempersiapkan diri jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Tapi yang akan datang belum tentu kita dapat yang akan datang, yang besok belum tentu kita hidup. Maka yang paling penting sekarang waktu yang sekapan, Yang sekarang ini, yang hari ini kita kerjakan. Itu yang manfaat. Kita perbaiki dengan melakukan amal soleh. Tinggal kita atur waktu kita. Jadi antum berusaha hari-hari ini melakukan bekal. Antum atur. Antum bikin jadwal sendiri. Ini bagaimana meng mengefisien waktu. Antum jadwal dari mulai subuh, antum bangun atau sebelum subuh antum bangun jam 3 atau jam 4, atur. Jam 4 antum bangun, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian istighfar. Minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum istighfar, Waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian zikir pada subuh. Zikir pada sholat. Kemudian zikir pagi. Kalau bisa kita ada waktu lagi sampai syuruk. Kalau nggak bisa, pulang baca Quran sedikit. Berapa ayat baca Quran? Kita harus punya target. Kita menghatapkan Quran dalam sepekan 30 juz. Atau dua pekan. Atau sebulan. Pokoknya target kita sebulan hatam. Berarti satu hari berapa juz? Satu juz. Ada target kita. Pagi berapa lembar, siang berapa lembar, atau sore berapa, atau malam berapa lembar. Ada target. Kemudian setelah itu kita waktu makan, waktu mandi, kemudian kerja atau dagang atau sebagai penuntut ilmu antum masuk ke, ke sekolah, kelas. Itu apa yang kita baca? Yang di rumah ibu-ibu apalagi setelah suaminya makan sarapan pergi, anak sekolah pergi, apa yang dilakukan di rumah? Ada buku yang bisa dibaca, ada bisa baca Al-Qur'an. Tinggal atur waktu. Kalau masih ada anak kecil, ya umumnya dia bermain, tinggal kita lihat permainan dia. Kalau dia tidur, kita bisa gunakan waktunya untuk baca. Baca bisa semuanya. Semua orang bisa, tergantung bisa ngatur waktu atau tidak. Jadi waktu pagi apa yang dikerjakan, waktu siang apa yang dikerjakan. Ketika kita masuk kelas guru nggak ada apa yang kita baca. Ketika menunggu ustadz apa yang kita baca. Ketika menunggu pekerjaan apa yang kita baca. Ketika kita di bis menunggu bis, menunggu kereta apa yang kita baca. Zikir apa yang kita lakukan, zikir kepada Allah SWT. Waktu itu bisa kita waktu atur. Kita yang ngatur waktu itu. Kemudian siang apa yang kita lakukan? Kemudian sore setelah sholat asar kita zikir pada sholat. Kemudian zikir sore kita baca. Kemudian kita murajaah sedikit bacaan Quran kita. Pun apa lagi yang bisa kita lakukan? Bantu istri, bantu orang tua. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pada maghrib baca Quran sampai isya. Jangan nyalakan HP sudah. Matikan semua HP itu. Maghrib baca, baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Kemudian makan sama-sama, jangan masing-masing, makan sama-sama. Dengan istri dan anak harus kumpul sama-sama. Kemudian pada Isya apa yang kita lakukan lagi? Terus sampai menjelang tidur, dikir apa yang kita baca menjelang tidur. Jadi ada target kita. Sehari berapa buku yang kita baca atau sehari berapa lembar yang kita baca. Quran juga. Jadi tinggal kita bikin jadwal untuk kita. Orang lain nggak perlu tahu. Kalau itu kita gunakan, insya Allah kita sukses. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Begitu juga amal-amal soleh yang kita bisa lakukan setiap hari, setiap pekan, apa yang kita lakukan. Dan jangan tinggalkan untuk selalu mengerjakan sholat pada waktunya dengan berjamaah. Itu perhatikan itu. Jangan lupakan zikir pagi dan sore dan zikir-zikir yang umum. Jangan lupakan juga untuk berbuat baik pada orang tua. Ingat itu. Setiap hari mesti ketemu dengan orang tua. Kalau orang tua kita jauh, kita telepon. Setiap pekan datangi orang tua. Kalau jauh juga luar kota, usahakan setiap dua pekan atau sebulan sekali datangi orang tua. Berbuat baik. Karena itu jalan menuju surga. Berbuat baik orang tua. Perhatikan, seorang istri dia wajib taat kepada suaminya. Apa yang dia harus lakukan untuk menyenangkan suaminya? Mengurus anaknya wajib. Tapi nggak boleh ditinggalkan untuk ngaji, nuntut ilmu, tinggal diatur waktunya. Insya Allah kalau antum menggunakan waktu itu sebaik-baiknya akan sukses. Tapi yang harus antum ingat, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan berbuat dosa maksiat. Dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan berbuat dosa maksiat dan jangan menunda pekerjaan. Yang bisa kita kerjakan sekarang kerjakan, jangan ditunda. Dan juga jangan sekali-kali bawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan. Yang apa yang di kantor kerjakan di kantor, selesaikan semua di kantor, jangan dibawa ke rumah. Karena di rumah ada pekerjaan yang wajib kita kerjakan. Untuk istri kita, anak kita, dan untuk kita juga. Kerjaan yang harus kita lakukan. Coba antum atul, antum roba, ini untuk semuanya termasuk juga para penuntut ilmu, bukan hanya orang awam. Antum penuntut ilmu, para dai, para ustadz, banyak para ustadz juga nggak bisa ngatur waktunya. Sehingga habis waktunya bertahun-tahun cuma, cuma ngomong aja, ceramah aja di mana-mana, nunggu panggilan, nggak boleh. Dia harus baca dan baca dan melakukan amal-amal soleh, berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan banyak yang harus dilakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya ceramah aja. Didik umat dengan dengan tauhid kepada Allah, didik umat ini. Ajarkan mereka yang benar. Bukan sekedar gimana panggilan orang ceramah, Ustadz nanti ngisinya ini. Kok mau diatur sama orang kaya demikian? Suruh ngisi ini mau. Jangan. Antum isi tauhid kepada mereka. Isi mereka tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar sampai mereka paham. Jelaskan mereka pasti akan mati dan kembali kepada Allah yang ditanya pertama kali tentang tauhid oleh Allah Taala. Ingatkan mereka. Dan kita semua pasti akan kembali. Dan kita wajib taubat kepada Allah atas semua dosa. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji manfaat dan dapat kita amalkan. Nanti antum baca juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan, antum jawab sendiri ini. Ya, nanti semuanya baca dan jawab sendiri di di halaman 137, bab yang ketujuh. Coba antum tanya kepada diri antum, antum sudah laksanakan belum ini pertanyaan-pertanyaannya? keseharian seorang muslim yang laki dan perempuan. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini wassalamu'alaikum nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau saya bekerja dari pagi sampai malam? Kan ukuran kerja 8 jam. Tinggal kita berusaha bagaimana menjelaskan bahwa saya nggak nggak mampu untuk kerja sampai malam. Tetap kita wajib kerja. Tapi jelaskan bahwa fisik kita nggak mampu. Karena fisik kita juga terbatas. Khawatir nanti saya sakit. Jelaskan kepada atasan itu dan juga saya punya kewajiban untuk menuntut ilmu, untuk istri, untuk anak. Jelaskan. Jadi jangan sampai habis waktu kita buat kerja seperti yang kita lihat banyak kaum muslimin habis waktu untuk kerja. Berangkat pagi, pada subuh, pulangnya malam jam 10 malam atau jam 11 malam. Habis waktu setiap hari demikian. Bagaimana Ustaz? Saya bertobat kepada Allah karena semua dosa sudah saya lakukan. La haula wala quwata illa billah. Ya tobat kepada Allah. Kalau antum pernah berbuat dosa macam-macam, tobat kepada Allah. Jangan cerita pada orang. Perhatikan itu. Jangan ceritakan pada orang antum pernah berbuat begini, pernah, jangan. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbaiki, antum belajar lagi, cari majelis ilmu yang diajarkan Quran wa sunnah la fahmi salah. Antum bertaubat kepada Allah dan kerjakan salat Yang dulu ditinggalkan kerjakan salat yang lima waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunat, kemudian berbuat baik pada orang tua, sebab itu akan menghapuskan dosa kita. Kemudian kalau kita punya uang, kita menunaikan ibadah haji, umroh, juga menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian banyakkan sedekah, banyakkan infak, itu juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan jaga taubat itu jangan sampai kita berbuat lagi perbuatan dosa maksiat. Sebab syaratnya taubat itu tiga. Yang pertama yaitu kita meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, kita menyesal. Yang ketiga, kita berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Yang keempat, apabila berkaitan dengan hak manusia, kita kembalikan hak manusia itu. Bagaimana kalau ada seorang yang punya sifat pemalas, ya harus roba. Kalau orang udah tahu bahwa dia pemalas, ya roba. Jangan malas lagi. Karena Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat malas. Allahumma ini a'udzubika al ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu wa maulaha Allahumma inni أعوذ min من علم لا wa min قلب لا يخشع wa min لا تشبع ومن wa min يستجاب لها يا الله Ya Allah, aku bilang kepada Engkau dari sifat lemah, malas, bakhil dan sifat penakut.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 Boleh nggak kita gunakan untuk baca buku atau tafsir Quran? Ya gunakan waktu yang luang. Yang penting kerjaan kita kita kerjakan dan selesai kerjaan itu dengan baik. Tetap kerjaan itu kita kerjakan dengan selesai. Nah, cuma kan ada waktu kerja itu yang luang kita. Kita bisa gunakan. Digunakan buat buat baca buku yang bermanfaat, baca tafsir Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, jadi harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang kosong. Tapi kerjaan kita tetap harus kita kerjakan. Bagaimana kalau ada orang tua yang dia sudah umur 50 tahun belum sholat? Tadi saya sudah sebutkan kalau Allah sudah kasih uzur kepada dia 40 tahun. Mesti berubah dia. Tapi belum berubah juga. Tetap aja kita berusaha untuk mengingatkan dia dengan kematian ingatkan dia dengan azab kubur, ingatkan dia dengan azab neraka yang sangat pedih. Karena apa? Dakwah itu ada bushra dan ada inzar. Dakwah itu ada memberikan kabar gembira dan juga memberikan ancaman. Dua, harus ada itu. Para nabi dan para rasul alaihi wasallam dia selalu melakukan dakwah itu dengan memberikan kabar gembira. Yang kedua <clears throat> yaitu mengancam. Bagaimana kalau saya ingin berangkat haji dengan ibu saya dan istri saya? Kemudian saya kerja keras supaya kita bisa berangkat haji. Ya, arti kerja sekedarnya aja, tetap kerja yang dapat menghasilkan uang. Tapi bukan berarti kemudian kita terus waktu kita habis sampai malam. Ada orang yang seperti itu. Ini bagus ya, niatnya haji, niatnya umroh bagus. Tapi habis waktu dia, yang dia nggak tahu. Apakah dia pasti akan hidup atau dia mati? Betapa banyak orang-orang yang kerja paksa, ujung-ujungnya mati. Akhirnya nggak bisa berangkat juga dia. Atau kemudian dia <clears throat> paksa punya usaha. Karena kan dia ingin cepat dapat uang. Ya sudah punya usaha dikasih sama Allah nih. Ini ada ruko, ada toko, alhamdulillah maju. Dia bisa biayai orang tuanya, istrinya, anaknya, bisa nolong keponakannya, dia bisa membantu dakwah. Ini syukur kepada Allah. Tapi karena nafsu, saya pengen aja haji akhirnya bikin lagi kontrak lagi ruko yang lain. Akhirnya timbulnya apa? Banyak utang. Tadi gak punya utang, jadi punya utang. Akhirnya berangkat haji nggak? Nggak bisa berangkat haji. Untuk bayar apa? bayar utang. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Yang tadi Allah udah kasih cukup buat dia, tapi karena nafsu dia, nafsu ini, hudbud dunia, sehingga dia punya usaha yang lain, buka lagi cabang, buka lagi cabang, yang tadi sudah cukup, sekarang habis uangnya untuk bayar utang. Dan utangnya kalau dihitung, belum kebayar sampai dia mati. Rugi yang seperti itu. Kita hidup, yang terbaik gak punya utang. Karena hutang itu berat, berat sekali hutang itu. Nabi aja nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang, Nabi nggak mau. Bahkan orang yang mati syahid nggak berhak masuk surga kalau utangnya belum dibayar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li syahidi kullu dzanbin illa dain." Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali utang. Sampai dibayarkan utangnya. Dan kita pun tergantung diri kita, ruh kita tergantung hutang nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqdad. Ruh seorang mukmin tergantung dari utangnya sampai dibayarkan utangnya. Kalau yang pertama tadi bahwa diampunkan semua dosa dalam kecuali utang hadis sahih Muslim. Yang kedua tadi riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Kalau oh, tadi disebutkan tentang musik itu haram dan semuanya. Bagaimana kalau rebana? Rebana boleh digunakan pada waktu pernikahan dan pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, bukan setiap hari. Rebana boleh. Nabi juga pakai duf. Kata Nabi, "Faslu bainal halal wal haram darbud duf." Kata Nabi. Perbedaan antara halal dengan haram memukul duf, rebana itu pada waktu pernikahan. Ya bagaimana kalau kita ingin nuntut ilmu setiap pekan? Tapi istri dan anak-anak minta jalan-jalan. Ya cari waktu yang lain. Jadi waktu ngaji jangan diganggu. Sabtu waktu ngaji Ahad, waktu ngaji jangan diganggu. Tinggal jalan-jalan cari waktu libur yang lain. Artinya juga nggak setiap pekan harus demikian. Kalau mau ya jalan-jalannya untuk ngaji sekalian. Ya semuanya dapat, jalan-jalan dapat, yang ngaji. Tapi niatnya yang pokok ngaji niatnya. Oh, ada juga yang datang ke JIC ini niatnya jalan-jalan. Ya, niatnya ngaji. Jadi yang pokok niatnya ngaji. Bagaimana kalau seorang itu imannya sedang turun? Ya dia kembali kepada Allah. Kalau dia tahu imannya sedang turun, dia kembali kepada Allah. Dia taubat kepada Allah atas perbuatan diperbarui imannya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dia meyakini tauhidnya lagi la Allah yang dia ucapkan itu harus memberikan motivasi kalimat Allah yang dia ucapkan memberikan semangat bagi dia untuk terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya Jadi iman itu terkadang turun wajar, itu sebagai manusia terkadang iman turun. Bukan hanya kita atas sahabat juga demikian. Tapi Nabi mengingatkan fasallallahu taala ayyujadil imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki memperbarui iman kalian lagi. Bolehkah seorang membaca zikir pagi di rumah tidak di masjid? Boleh. Boleh zikir pagi itu dibaca di masjid, di jalan, di rumah, di kereta, di pesawat, di mana aja boleh. Yang penting kita bacanya waktu pagi. Seperti orang yang dia mau berangkat pada subuh, habis sholat subuh dia harus naik pesawat. Jadi pesawat dia baca pikirnya itu. Atau dia harus jalan ke tempat pekerjaan karena dia harus ngejar bis momennya. Ya sambil jalan dia baca atau di bis. Jadi itu bisa dilakukan di mana aja. Yang penting dibaca zikir itu, jangan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana e, doa kepada orang tua kita yang telah meninggal? Ya doakan dia agar dia diberikan rahmat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, agar dia dihindari dari azab kubur, agar dia dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari, itu minta kepada Allah SWT buat orang tua kita setiap hari. Yang terpokok yaitu agar diampuni dosanya itu yang pertama kali. Sama seperti kita berdoa. Yang pertama kali kita berdoa seperti yang kita ucapkan, Robbiqfirli wali Waidaya warhamuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ampunilah aku. Kita dulu kalau berdoa itu kita dulu minta, ya Allah ampun dosaku. Ampun dosa kedua orang tuaku. Dan berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana engkau memberikan eh, keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Bagaimana kalau orang yang berpendapat dia tidak mau nuntut ilmu karena dia takut tidak bisa mengamalkan. Ini bisikan dari setan. Ya. Kalau ada mengatakan saya nggak menuntut ilmu karena takut nggak bisa mengamalkan, ini bisikan dari setan. Karena setan memalingkan manusia untuk melakukan amal-amal taat kepada Allah, itu setan. Untuk ilmu wajib perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, dibisik oleh setan supaya kita nggak menuntut ilmu. Dengan berbagai macam alasan. Itu bisikan dari setan dan kita wajib hati-hati. Sebab langkah-langkah setan itu luar biasa tipu dayanya. Bagaimana hukumnya? Laki-laki memakai cincin batu yang berbatu, boleh atau tidak? Kalau soal boleh boleh, cuma nggak boleh ada keyakinan, nggak boleh dia sombong, nggak boleh dia ria, nggak boleh ada keyakinan. Sekarang orang punya keyakinan bahwa batu itu apakah itu batu akik, atau apa aja memberikan manfaat, menolak bahaya, menghilangkan kefakiran. Ini kepercayaan atau keyakinan yang batil, yang sesat. nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali siapa? Allah. Dan nggak bisa menolak bahaya kecuali yang Allah. Dan yang ada di muka bumi ini nggak boleh kita katakan itu manfaat atau menolak bahaya kecuali datangnya dari dalil. Nas, Al-Quran atau Sunnah. Batu yang manfaat di muka bumi itu Hajar Aswad. Satu aja Nabi sebutkan, Hajar Aswad. Tapi itu pun dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar tawaf di depan para sahabat dan tabi'in, Umar mengatakan, "Wahai batu, engkau nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa melakukan bahaya. Kalau seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku nggak akan cium," kata Umar. Jadi Hajar Aswad ini batu dari sorga, putih, kemudian dihit, jadi hitam dengan sebab dosa-dosa anak Adam. Asalnya putih dari sorga Hajar Aswad itu. Sawadatu khataya ibni Adam. Dia menjadi hitam dengan dosa-dosa anak Adam. Nah manfaat menciumnya ini manfaat dia akan menghilangkan dosa di hari kiamat nanti akan jadi saksi bagi orang yang mencium hajar aswad itu manfaatnya. Tapi Umar mengatakan seperti yang sekarang ini orang pakai batu, batu dari langit atau dari bumi, nggak ada manfaat sama sekali kecuali yang dijelaskan oleh nas dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada nggak boleh. Atau orang pakai sebagai jimat supaya dia terjaga dirinya, supaya dia barokah nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Jadi yang seperti ini kepercayaan-kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ini nggak boleh. Ya. Batu itu nggak bisa memberikan manfaat batu nggak bisa menolak bahaya. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah SWT dan yang bisa menolak bahaya hanya Allah saja. Bagaimana supaya kita bisa bertambah rasa takut kita kepada Allah? Yang pertama kali ya kita ngaji, nuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ya kita bertaubat kepada Allah semua dosa. Yang kita, yang ketiga, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa kita ini pasti mati. Maka kita harus punya bekal dan kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. bagaimana orang yang biasa melakukan perbuatan dosa yang tersembunyi, dia wajib takut kepada Allah karena Allah mengetahui apa yang tampak, apa yang tersembunyi. Innahu ya'lamul jahra. Saya ulangi lagi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Meskipun dia di mana aja berada, nggak ada yang tahu istrinya nggak tahu umpamanya anaknya nggak tahu orang tua yang nggak tahu tapi Allah tahu Maka wajib dihati-hati Allah melihat apa yang dilakukan perbuatan dosa dan maksiat dilakukan pasti Allah lihat dan Allah pasti akan memberikan hukuman kepada dia Eh, bagaimana contoh panjang angan-angan? Ya panjang angan seperti orang ingin saya ingin jadi pejabat tinggi umpamanya. Saya ingin punya rumah lima, saya ingin punya mobil sepuluh. Ini panjang angan-angan. Ini panjang angan. Kita apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan. Dan manusia hidup pada dalam panjang angan-angan. Ingin punya harta yang banyak, ingin punya segala macam lah dia ingin. Kalau cita-cita yang baik karena masalah, ingin jadi orang soleh. Kita apa menjadi orang-orang yang bertakwa, kita bisa hafal Quran. Ini nyata, bukan menghayalan. Kita ingin hafal hadis Nabi, kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena itu kewajiban setiap mukmin dan mukmina eh, kewajiban setiap mukmin maksudnya setiap laki-laki wajib dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Adapun sholat itu sendiri wajib bagi setiap muslim maksudnya wajib mengerjakan sholat yang lima waktu. Artinya dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan taat, nggak ada masalah. Dan itu harus dia e, bercita-cita melakukan perbuatan tak seperti haji, ingin haji, ingin umroh, ini bagus. Seperti ini. Tapi angan-angan yang kosong, angan angan panjang nggak boleh. Seperti yang tadi saya sebutkan. Dan manusia ketika dikasih harta sedikit, pengennya apa? Dikasih satu lembah emas, pengen berapa? Dua lembah. Dikasih dua lembah, ingin tiga lembah. Dan itu akan terus seperti itu dan dia berangan-angan terus seperti angan yang kosong. Maka dia akan mencari uang sebanyak-banyaknya, dia akan melakukan pekerjaan apa saja untuk mengalahkan segala cara demi cita-citanya yang salah itu. Gak boleh dalam Islam. Jadi manusia kalau sudah punya dua lembah kata Nabi, harta pengen yang ketiga. Kalau sudah tiga yang keempat. Dan gak akan bisa menyetop dia kecuali mati. Gak bisa disetop kecuali mati yang menyetop dia. Dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Berkata Nabi, "Lau kana lil insani wadiyani min malin dalam riwayat yang lain min zahab, labtagha thalithan." Wala yamla jawf ibn Adam illa turab wa yatubu Allah ala man tab. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, manusia kalau dia punya dua lembab emas atau harta, pengen yang ketiga. Kalau yang ketiga pengen lagi, yang keempat. Karena manusia punya sifat rakus dan tamak manusia ini. Kemudian tidak akan bisa menyetop dia kecuali tanah. Maksudnya kematian. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi. Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Ya. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram yang diharapkan oleh Allah Rasul gak bisa. Gak bisa. Ya, dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil, gak boleh. Menggunakan yang haram, gak boleh. Jadi nggak bisa kita lakukan yang seperti itu dan juga nggak boleh. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah belajar ngaji. Gitu. Bukan dia taubat kemudian dia suruh ceramah atau pembawa acara Ini nggak benar. Maksudnya dia suruh ngaji, nuntut ilmu. Belajar yang benar. Bukannya kemudian dia nanti akan ceramah, akan dipanggil orang. Sekarang mungkin jadi pembawa acara. Besok jadi ustadz dia. Dipanggil ceramah. Seperti orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Suruh belajar orang yang tobat. Tolong yang foto-foto itu gak ada manfaat. Yang foto gak ada manfaatnya. Nanti antum pajang, antum tambah dosa nanti. Jangan dipajang itu. Enggak ada manfaatnya. Cukup sekali, mesti diingatkan sekali. Enggak ada manfaatnya. Betul-betul nggak ada manfaat. Sama sekali enggak ada manfaatnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi orang-orang yang eh, bertobat, suruh dia untuk belajar. Para pemusik, penyanyi, pelawak, atau mualaf orang yang bermusik Islam, suruh dia bertobat kalau Allah belajar tentang Islam. Kadang-kadang kita juga merasa wah senang itu ketemu artis. Orang kalau senang ketemu orang yang soleh senang itu wajar. Ketemu pelaku maksiat kok senang. Mantan pelaku maksiat nah, kalau dia tobat. Kok senang? Suruh dia tobat kalau dia dengan taubatan nasuha. Taubat. Kita nggak tahu apakah taubatnya dia benar apa nggak tahu lagi nanti dia. Apakah dia kembali lagi kepada asalnya. Ketika dia kumpul sama teman-teman berbuat lagi. Kita nggak tahu. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang seperti itu. Justru kita mempengaruhi dia supaya dia tobat, belajar, belajar, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, menjauhkan semua teman-teman yang maksiat. Begitu orang Islam diajak dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita mengingat kematian itu. Saya sudah jelaskan mengingat kematian dengan apa? Dengan kita mengingat bahwa kita pasti mati. Kita ingat juga tentang azab kubur, nikmat kubur. Kemudian kita wajib mempersiapkan bekal bahwa kita pasti mati. Kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kita pasti mati. Kita isi waktu kita dengan melakukan amal-amal soleh kita wajib bertaubat atas semua dosa, kita jauhkan perbuatan maksiat dan yang lainnya. Itu ingat kepada mati. Kemudian juga e, Nabi ketika menyebutkan "akhiru dzikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah ingat kematian. Kenapa Nabi menyuruh kita supaya ingat kepada kematian? Supaya kita mempersiapkan bekal untuk akhirat. Supaya kita nggak tamak dengan dunia. Supaya kita nggak tamak dengan dunia. Dengan kita ingat kematian supaya kita bertobat atas semua dosa. Dengan kita ingat kematian supaya kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dengan kita ingat kematian, kita nggak akan bergembira dengan apa yang ada dan kita nggak akan bersedih dengan apa yang luput dari kita. Dengan kita ingat kematian, kita nggak akan hasad kepada orang, nggak akan dengki kepada orang. Dan banyak lagi manfaat dengan kita ingat kepada kematian. Puluhan manfaat dari ingat kepada kematian itu. sebenarnya bagaimana kita mengatur waktu dan berapa jam kita baca. Ya kita tinggal kembali kepada kita. Kita kan ada kewajiban mencari nafkah. Wajib cari nafkah. Gak boleh jadi beban buat manusia. Wajib cari nafkah. Wajib juga kita dagang atau usaha dan lain-lain. Tapi kita juga wajib baca. Al-Quran harus siap kita baca. Kita wajib sholat yang lima waktu. Nah, tinggal kita ngatur. Ngatur sholat kita, kerjaan kita, baca Quran kita, baca buku. Baca buku juga harus kita baca. Buku-buku yang bermanfaat setiap hari. Tinggal kita atur. Kalau Syekh Albani baca buku sehari 12 jam. Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah sehari baca buku 12 jam. Yang pertama kali masuk perpustakaan Damaskus dia, yang terakhir keluar dia. Jadi makannya dibawa ke maktabah, ke perpustakaan. Kerjaannya gimana? Kerjaannya betul kan jam. Berapa jam selesai dapat uang buat istri anaknya, masuk lagi perpustakaan. Baca lagi, 12 jam. Kita mungkin nggak sampai 12 jam. Paling tidak, talibul ilm, baca buku yang bermanfaat itu, itu 4 jam. Atau 3 jam. Ya kalau pada para dai mesti lebih. Ya, Para dai ini mesti bisa mengatur waktu untuk bisa baca buku-buku yang bermanfaat. Tiap hari. Bagaimana hukumnya kita olahraga? Boleh atau olahraga mubah. Artinya sekarang orang banyak mengatur pola kesehatan ya diatur bagi dia, bagi dia bagaimana supaya bisa sehat. Semua dia lakukan oleh dia tiap hari olahraga, tapi lupa dia bagaimana mengatur pola kehidupan dia. Waktu dia habis buat yang sia-sia banyak sekali, yang maksiat banyak. Tinggal diatur waktu dia. Kenapa ini diatur buat kesehatan dia? Kenapa nggak diatur buat ibadah dia kepada Allah? Karena dia pasti akan mati. Mesti kan diatur. Baca Quran berapa jam sehari? baca buku berapa jam, baca hadis berapa jam sehari, ngaji berapa. Kan diatur udah waktu olahraganya saja, yang dia ingat olahraga. Di sini yang harus kita atur, kita nggak usah mikirkan bagaimana orang mengatur jadwal waktu dia atau di masjid. atau Yang penting bagi kita, kita dulu. Kita sudah belum mengatur waktu jadwal kita. Waktu ini sudah kita gunakan sebaik-baiknya atau belum? Untuk kita masing-masing yang ikhwan dan akhwat, coba ngatur jadwalnya. Untuk memperbaiki dari sisa umur kita. Ini sekarang kita berada pada sisa-sisa umur kita. Kita harus isi dengan yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, ihris ala mayan yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Kita harus mengatur waktu kita. Benar tidak? Ada ruh yang kembali ke dunia dengan gentayangan? Gak ada. Gak ada. Itu yang gentay yang gentayangan itu setan itu. Gak ada ruh kalau sudah berada di dalam barzakh enggak akan kembali ke dunia. Min waraihim barzakhun ila yaumi Di belakang mereka ada barzakh mereka kiamat. Gak kembali dia. Kalau sudah mati udah nggak kembali. nggak kembali ke dunia mengganggu orang yang hidup segala macam itu setan yang mengganggu. Dalam Islam nggak ada itu istilah ruh kembali itu nggak ada dalam Islam, tidak ada. Bagaimana kalau kita dagang dan kita banyak pesanan dari perdagangan itu? Ya kita atur waktunya. Kan bisa kita batasi bisa kita batasi. Jadi pesanan itu kita batasi hari ini hanya bisa kita lakukan segini, besok segini, lusa segini. Kita yang ngatur waktu itu. Kita yang diberikan oleh Allah waktu itu untuk kita atur. Jangan kita ikuti hawa nafsu. Jadi kalau dagang kita mulai dari pagi sampai jam zuhur cukup sudah. Dan cukup untuk bisa membiayai istri, anak, keluarga dan yang lainnya, lebih bahkan. Cukup. Tiga sisa waktu kita untuk istirahat, untuk baca Al-Quran, untuk ngaji, untuk ilmu, dan melakukan amal-amal soleh. Kita nggak boleh diam dan nggak boleh berhenti. Kita harus maju. Orang Islam dikatakan oleh Al Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarij Salikin. <clears throat> Dia harus maju, nggak boleh mundur. Nggak ada istilah mundur, nggak ada dalam Islam itu. Yang ada maju melakukan amal taat. Karena Allah menyebutkan liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Sedangkan orang mukmin bukan yata'akhkhar. Orang mukmin gimana? Yataqaddam, maju. Jadi orang mukmin itu harus maju, Enggak boleh mundur. Karena kita sekarang sedang menuju akhirat. Surga atau neraka? Yang kita tuju surga. Karena kita semua ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga. Maka Sorga nggak bisa orang masuk sorga begitu aja tanpa melakukan amal-amal solehnya mungkin. Dia harus iman dan amal soleh. Maka Nabi bersabda, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Kata Nabi. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah adalah sorga. Dicari dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin orang masuk surga dengan bermalas-malasan, dengan santai nggak mungkin. Sungguh-sungguh kita maju ke depan lakukan amal soleh. Seperti sabda Nabi yang tadi saya bacakan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu dan minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Jangan lemah. Kalau orang lain bisa melakukan perbuatan dosa dan maksiat setiap hari, kita kenapa nggak bisa melakukan ketaatan? Di waktu malam orang berbuat maksiat, berbuat bid'ah, nyanyi tengah malam. Kenapa kita nggak gunakan buat baca Al-Quran? Kenapa kita nggak gunakan buat tahajud? Kenapa kita gunakan buat bermunajat kepada Allah? Kenapa kita tidak gunakan untuk istighfar kepada Allah? Mereka maksiat, beda. Mereka berbuat syirik siang dan malam. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain siang dan malam. Kenapa kita nggak semangat? Kita ingat, lihat tuh orang-orang yang celaka, yang mereka terus maksiat, maka kita berbuat kebajikan. Orang-orang kafir harta mereka, anak mereka, untuk maksiat mereka diberikan oleh Allah. Jadi jangan sangka yang mereka miliki itu membuat mereka bahagia. Jangan kata Allah. Justru Allah memberikan kepada mereka apa? Untuk Allah azab mereka di dunia. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'azibahum biha fil hayati dunia. Wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Kata Allah. Jangan kamu heran. Jangan kamu takjub dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Dengan harta dan anak mereka. Jangan. Jangan heran. Allah berikan mereka sebanyak-banyaknya orang-orang kafir itu. Supaya apa? Allah akan mengazab mereka di dunia ini, dalam kehidupan dunia. Dan Allah akan cabut mereka nyawanya dalam keadaan kafir. Yang kita ingat bahwa kita akhir. Maka Nabi nggak nggak terpesona dengan dunia ini tidak. Padahal Nabi imam, para Nabi Rasul. Sayyidul Anbiya semulia-mulia makhluk Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditawarkan, ya Rasulullah, orang Persia Romawi punya segala macam. Kenapa engkau tidak punya harta yang banyak segala macam? Tidak kata Nabi. Tilka ummatun ujjilat tayyibatun fil hayatun. Itu umat yang Allah segerakan kebaikan dunia, tapi di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kita yang kita tuju apa? Akhirat. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang kita tuju akhirat bukan dunia. Maka Nabi SAW tidak Nabi tidak bangga, ah, Nabi tidak khawatir. Maksud saya, Nabi nggak khawatir umatnya ini kondisinya pas-pasan hidupnya, miskin atau fakir. Nabi nggak khawatir. Yang Nabi khawatir umat Islam ini diberikan kekayaan. Dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim Nabi bersabda, kata Nabi, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha antub satu dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian. Tapi yang aku takut atas kalian, dibukakan pintu dunia atas kalian. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini, lantas dunia ini membinasakan kalian sebagaimana <clears throat> dunia ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang Nabi takut umat Islam kejar-kejaran masalah harta. Seperti yang kita lihat sekarang ini kejar-kejaran masalah dunia, masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, masalah segala macam. Sudah kejar-kejaran. Itu Nabi khawatir pada umatnya. Ikhwan Fiddin, Azakumullah Waktunya sudah cukup Artinya kita ada persiapan buat sholat zuhur dan kita perlu eh, wudhu dan yang lainnya. Eh, saya ingatkan sebagai akhir dari perjumpaan kita ini bahwa eh, tolong antum baca buku ini, antum renungi lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan itu untuk kita jawab dengan amal. Pertanyaan itu kita jawab dengan amal. Apakah kita sudah melaksanakan sholat berjamaah lima waktu? Apakah kita sudah baca Al-Quran? Apakah kita sudah menuntut ilmu dan yang lainnya? Itu tujuan kita untuk kita amalkan. Karena kita ini pasti mati dan kita akan kembali kepada Allah. Maka saya ingatkan ya fillah jazakumullah, yang tadinya kita masih lalai dalam perbuatan-perbuatan yang wajib. Kita sekarang berusaha untuk kembali melakukan yang wajib-wajib itu. Jangan tinggalkan. Kalau kita banyak perbuatan dosa, kita taubat kepada Allah tinggalkan perbuatan yang haram, yang riba, tinggalkan. Yang masih uh, merokok, tinggalkan hukumnya haram rokok itu. Yang masih kadang, -kadang berjudi, tinggalkan. Yang kadang-kadang sholat, kadang, kadang tidak, tinggalkan. Wajib dia sholat yang lima waktu. Jangan tinggalkan lagi. Perbuatan itu yang yang kadang-kadang sholat, itu nggak benar. Kita wajib melaksanakan sholat yang wajib lima waktu. Untuk laki-laki di masjid. Taubat kepada Allah. Yang tadi kita nggak baca Quran, sekarang baca Quran. Yang tadi jilbabnya belum sempurna pakai jilbab yang sempurna. Yang tadi kurang ajar kepada orang tuanya taubat. Sekarang gunakan semua kesempatan untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita melakukan ketaatan itu. Terutama saya ingatkan antum jangan lupa untuk terus menuntut ilmu. Jangan disibukkan dengan dunia. Semua kerjaan, dagang, usaha tinggalkan. Kalau ada waktunya ngaji tinggalkan semuanya. Ngaji, nuntut ilmu. Kemudian waktunya baca Quran, baca Quran. Jangan terima HP, jangan lagi nelpon, baca Quran. Kemudian kita lebih giat lagi karena yang dikatakan ilmu yang bermanfaat yang kita minta setiap hari Allah ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amal mutakabala. ilmu itu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba kita semakin dekat ya diri kita kepada Allah? Semakin kita taat ya kepada Allah? Semakin takut ya kita kepada Allah? Mestinya setiap kita nuntut ilmu tambah iman kita, tambah takut kita, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah, tambah jauh kita dari perbuatan dosa dan maksiat, tambah rajin dalam kita ibadah, dan baca Al-Quran yang lainnya. Coba, karena kita waktu kita terbatas dan kita pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanya Allah tentang apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nggak semua pertanyaan bisa dijawab, nggak mungkin. Karena manusia terbatas, saya dan antum juga sama, atau ustadz yang lainnya juga sama. Kita punya keterbatasan. Ada yang bisa saya jawab, ada yang nggak bisa saya jawab. Karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah dari majelis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan manfaat kepada kita semuanya dan mudah Allah memberikan rasa takut kita kepada Allah Taala.